Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'kfiruh Hanya kepadanya kita memuji, meminta pertolongan serta bertaubat dari dosa-dosa kita. Wa billahi min syururi anfusina dan kita meminta juga hanya kepada Allah agar dijauhkan dari keburukan-keburukan diri kita wa min sayyiati a'malina dan dari dosa-dosa yang pernah kita lakukan. May yahdihillahu fala mudhillalah. Barang siapa yang telah Allah berikan petunjuk, hidayah kepadanya maka dia tidak akan pernah keliru dan sesat selamanya. Wa may yudlilhu fala hadiyalah. Dan siapa yang telah Allah sesatkan maka tidak akan mendapatkan petunjuk selamanya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika واشهد أن محمدا عبده ورسوله saya bersaksi tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad dan hamba juga utusannya. Qala Allah Ta'ala Allah mengingatkan kita dalam kitabnya yang kekal ditilawakan oleh orang beriman sampai hari kiamat. Ya amanu ittaqullaha haqqa wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah hanya patuh dan tunduklah kepada satu-satunya zat pencipta segala sesuatunya baik yang di langit dan di bumi yang kelihatan dan tidak kelihatan sebenar-benar patuh dan tunduk dan janganlah sekali-kali kalian meninggal dunia kecuali dalam keadaan Islam di ayat yang kedua qala Allah taala ya ayuhan nas tattaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام إن الله كان عليكم رقيبا Hai sekalian manusia Sekali lagi kata Allah bertakwalah Hanya patuh dan tunduklah Kepada satu-satunya pencipta Segala sesuatunya Yaitu Allah Yang telah menciptakan kalian dari jiwa yang satu Yaitu Adam alaihissalam dan menciptakan kalian dari dan menciptakan dari jiwa yang satu itu istrinya Hawa alaihissalam dan telah banyak memberikan keturunan laki-laki dan perempuan dari keluarnya.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 Amma ba'd fa inna asdaqal hadithi kitabullah. Kita tahu sebaik-baik rujukan bagi umat Islam adalah kitabullah, Al-Qur'an. Wa khair hadiyu hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam dan sebaik-baik petunjuk setelah Al-Qur'an adalah petunjuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan As-Sunnah. Keduanya rujukan umat Islam utama dalam mengambil segala lini kehidupan mereka terutama dalam masalah ibadah. Wa inna syarrul umuri muhdatsatuha dan khusus dalam masalah ibadah kalau ada orang yang melakukan ibadah tidak memiliki rujukan dari wahyu, Al-Qur'an dan sunnah dianggap perbuatan baru. Wa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Semua perbuatan ibadah baru yang tidak punya rujukan itu dikenal perbuatan semua perbuatan ibadah yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa nabidatin dhalalah dan perbuatan baru itu akan membawa pelakunya pada kekeliruan dan kesalahan. Dan finnar dan keluar akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. Saudaraku sekalian seiman rahimani rahimakumullah. Saya mengajak diri saya dan jemaah sekalian untuk mengikhlaskan niat kepada Allah Subhanahu wa taala hadir di majelis ilmu agar Allah lebih memberkahi lagi majelis kita, menurunkan para malaikatnya, membawa ketentraman kepada kita semua dan tentu dengan ilmu iman kita akan bertambah dan insya Allah dengan bertambahnya iman maka amal soleh kita dan kepatuhan kita kepada Allah makin kental. Apa yang saya bacakan tadi teman-teman sekalian dikenal dengan khutbah hajah. Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah khutbah Jumat, khutbah dua id, bahkan mengutus pasukan atau hampir setiap momen di mana beliau akan memberikan nasihat, umumnya selalu beliau membaca khutbah hajah tadi membacakan tiga ayat tentang pentingnya agar kaum muslimin bertakwa dan patuh hanya kepada Allah, kemudian mengingatkan mereka agar beribadah selalu berujuk atau rujuk dan kembali kepada wahyu, Al-Quran dan Sunnah. <clears throat> Kesempatan dan bahasan kita pada pagi ini semoga Allah berkahi. Judul yang saya temukan di pamflet mendekatkan keluarga ke sunnah. Tapi saya ingin lebih mengentalkan judul ini. Sebenarnya lebih tepatnya kalau kita mengatakan membangun keluarga sunnah. Kalau kita bicara tentang sunnah, sunnah memiliki definisi. Banyak orang Islam yang tidak paham dianggap sunnah itu hanya berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sementara ulama hadis memberikan definisi. Ada perbedaan antara hadis dengan sunnah. Kalau hadis masuk di dalamnya perkataan, perbuatan dan juga persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Nabi Muhammad SAW mengucapkan sebuah hukum, kemudian juga mencontohkannya atau beliau menyetujui apa yang sahabat sedang kerjakan. Kalau sunnah masuk di dalamnya lebih global, baik itu perkataan, perbuatan, persetujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga masuk di dalamnya adalah perbuatan dan perkataan para sahabat. Sesuai dengan hadis Irbat radhiyallahu anhu, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Alaikum bisunnati wa sunnatul khulafaur rashiduna mahdiyuna min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid." Berpegang teguhlah pada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin. Berarti di sini perilaku, perbuatan, contoh dari Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali disebutkan juga sunnah. Berpegang teguhlah pada sunnah-sunnah itu walaupun dengan gigi geraham kalian. Wa iyyaku wa muhdatsatil umur dan hati-hatilah kalian dari perbuatan-perbuatan yang dibuat-buat, dikarang-karang mengatasnamakan agama. Fa inna kulla muhdatsin bid'ah semua ibadah, perbuatan yang tidak punya rujukan wahyu dikenal dengan perbuatan baru dalam agama. Wa inabidatin dhalalah. Dan perbuatan baru yang dikarang-karang itu pasti membawa pelakunya pada kekeliruan. Allah nggak akan terima karena tidak punya rujukan. Wa dalam finnar dan kekeliruan akan membawa pelakunya ke dalam api neraka. <coughs> Dari apa yang saya sampaikan tadi, berarti jelas definisi sunnah, masuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perkataan, perbuatan dan contoh dari beliau Begitu pula dengan para sahabat. Jadi kalau diiklakan ini kita akan fahami sunnah lebih global. Berbicara masalah keluarga atau membangun keluarga sunnah. Keluarga kompol yang terdiri dari komposisinya mohon maaf atau orang-orangnya laki-laki dan perempuan suami istri dan ini sudah cukup kita poinkan atau jelaskan pada dua pertemuan yang lalu Kemudian nanti akan ada anak, akan ada mertua, akan ada ipar. Semua yang berhubungan darah, berhubungan dengan tali pernikahan, dikatakan keluarga dalam definisi agama kita. Jadi keliru kalau ada orang memahami keluarga hanya istrinya saja atau hanya anaknya saja. Tetapi kita memahami keluarga itu secara global yang sering disebut dengan usrah dalam bahasa Arab. Ini dari sisi sunnah dan makna keluarga itu sendiri. Banyak kaum muslimin yang membangun keluarga mereka, rumah tangga mereka, tidak mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menikah begitu saja, padahal ibadah e, menikah itu adalah ibadah. Kata para ulama beda pahalanya antara orang yang menikah diniatkan karena mau ibadah, karena memang itu perintah Allah dan Rasulnya, dia akan dapat pahala dari awal detik dia niatkan sampai dia meninggal dunia. Bahkan bisa menjadi salah satu amal jariah pada saat dia memiliki keturunan dan terus turun temurun dengan niat menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu pahala. <coughs> Dibandingkan dengan orang menikah karena suruhan orang tuanya, karena keadaan lingkungan, karena ini dan itu. Artinya semua indikasinya tidak berhubungan dengan masalah ibadah. Ini awal poin jauhnya sebuah keluarga dari sunnah. Karena mereka tidak menikah atau bukan menikah karena menjalankan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang sudah terlanjur menikah, yang belum niat diniatkan dari sekarang. Memang ini adalah ibadah. Dan kita tahu ibadah selalu ada rukun dan syaratnya. Bukan begitu saja. Ada tata caranya, ada peraturannya, ada hak dan kewajiban. Maka kalau memahami dan niatkan rumah tangga karena sunnah Nabi akan dapat pahala. Juga membangun rumah tangga di dalam agama Islam ini targetnya adalah kebahagiaan. Target utamanya kebahagiaan dan itu akan didapatkan pada saat kebahagiaan dihubungkan dengan apa yang kita dapatkan tadi pahala kalau suami menikah dengan istrinya dan dia jadikan target ibadah maka dia akan terus berusaha bermuamalah berbuat sebaik mungkin dengan istrinya begitu pula istri pada saat dia nikah karena menjalankan sunnah Nabi SAW target dia ingin mencari kebahagiaan dan kebahagiaan akan didapatkan dengan adanya target pahala tadi, maka dia akan selalu melayani suaminya karena ingin mengejar pahala. Orang tua akan sangat gencar mendidik anaknya karena dia target pahala. Anak-anak akan bakti dengan orang tuanya karena target pahala. Ini poin yang berhubungan dengan bagaimana membangun. Per poin pertama, bagaimana membangun rumah tangga sesuai dengan sunnah harus kita niatkan memang karena ibadah dan juga <coughs> ibadah ini akan mendatangkan kebahagiaan seseorang. Pada saat kita tahu sholat malam itu ada sesuatu yang kita dapatkan, kita akan bahagia mengerjakannya. Apapun ibadah hadir di majelis ilmu seperti ini atau apa saja perbuatan yang kita lakukan, kalau targetnya ibadah kita tahu apa yang ada sesuatu yang didapatkan balasan, kita akan bahagia mengerjakannya. Ini poin yang sangat penting untuk diketahui. Untuk mencapai kebahagiaan itu butuh beberapa hal. Mencapai kebahagiaan dalam rumah tangga butuh beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama, ini masih mukaddimah saja ya. Yang pertama harus difahamin di poin ini masih di poin pertama tadi bagaimana menikah sesuai dengan sunnah targetnya pahala. Untuk mengejar agar seseorang itu bisa mendapatkan pahala dalam pernikahannya, dia harus menjadikan pernikahan ini sebagai ajang pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang suami dalam menjalankan kewajibannya <coughs> memberikan nafkah. Bayangkan teman-teman ikhwah di sini, kita kalau bukan niatnya ibadah, sulit sekali nanti akan mengaplikasikan dalam lapangan kehidupan lapangan kita karena kita bekerja banting tulang, mencari uang, bekerja sekian jam, mungkin keringatan, mungkin ada juga masalah-masalah yang dihadapi di tempat kerja, mungkin kadang-kadang ada kecelakaan yang terjadi pada saat lagi di jalan, triknya matahari, hujan yang turun deras, mungkin menembus ya lorong-lorong yang penuh dengan beragam macam rintangan dari banjir dan gangguan orang apa saja. Setelah kita mendapatkan hasil dari keletihan tersebut, hasilnya kita berikan kepada istri dan anak. Kalau berpikir secara akal manusia, siapa istri kita itu? Bukan siapa-siapa, dia adalah seorang wanita asing yang akhirnya menikah dengan kita. Kemudian Allah bebankan kita untuk memberikan hasil kerja. Jadi kalau bukan niatnya karena ibadah, akan ada kejenuhan nanti di situ. Bagaimana saya bekerja setengah mati kemudian saya harus berikan kepada istri saya. Tapi Allah Subhanahu wa taala hubungkan Allah Subhanahu wa taala hubungkan di situ dengan perintah agama. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam menjanjikan kepada kita pahala yang besar. Harta nafkah yang diberikan kepada istri dan anak adalah harta yang paling berkah dan paling banyak pahalanya. Kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam, "Dinar yang engkau infakkan di jalan Allah, dinar yang engkau infakkan untuk fakir miskin, dinar yang engkau berikan kepada anak yatim, dinar yang engkau berikan untuk membebaskan budak, dan dinar yang engkau berikan kepada istri dan anakmu jauh lebih besar pahalanya. Artinya memberikan hasil keringat kita tadi, hasil kerja yang merupakan banyak rintangan dalam hidup. Saya yakin teman-teman yang kerja tahu masalah sebagaimana saya juga tahu masalah itu. Bagaimana kita mencari rezeki yang halal, berusaha, ya. Kemudian hasilnya kita berikan kepada istri. <coughs> Kalau targetnya bukan pahala, bukan ibadah, akan ada kejenuhan. Kadang-kadang banyak suami juga menghubungkan antara hasil kerja dia, nafkah dia yang dia berikan dengan jawaban atau respon dari istrinya. Jadi kalau istrinya misalnya lupa masak, dia nggak kasih nafkah. Ini keliru. Kalau targetnya bukan ibadah akan seperti itu. Tidak boleh kesalahan pasangan dibalas dengan kesalahan juga. Kalau istri tidak melayani suami, dia dapat dosa karena dia tidak menjalankan kewajiban. Tapi kalau suami balas dengan tidak menjalankan juga kewajiban nafkah, dia juga berdosa. Masing-masing akan dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Kewajiban suami <clears throat> mendidik istrinya. Ayah mendidik anaknya. Berat kalau niatnya bukan ibadah. Kita harus luangkan waktu secara khusus buat taklim di rumah, mendidik, mengingatkan, sabar dengan karakter-karakter yang mungkin yang sudah terbangun beberapa tahun di rumah orang tuanya. Itu juga butuh kesabaran, tapi Allah hubungkan di situ variabel pahala. Menaungi, melindungi adalah kewajiban suami. Kalau dia biarkan rumahnya bocor, ini sebagian ulama bilang, Lalu istrinya bilang, bang, kakak, atau siapa saja dipanggil suaminya, ini atap rumah bocor. Hujan masuk, tolong diperbaikin. Lalu si suami lalai, dia mengatakan, ya sudahlah, nanti, dibiarin. Lalu netes air hujan, kemudian basah lantai, istrinya kepleset, jatuh, kebentur kepalanya, mati. Kata ulama, suami nanggung dosa membunuh kewajiban dia harus melindungi Allah Subhanahu wa taala menyuruh dia melindungi dan Allah hubungkan siapa yang meninggal karena membela kehormatan keluarganya, istrinya lagi diganggu, anaknya diganggu, dia bela, ada perampok, dia terbunuh mati syahid. Satu sisi pahalanya besar, satu sisi bisa dapat hukuman yang berat menjadi penyebab listrik terbuka diingatkan Tolong listriknya diperbaikin. Oh iya iya, nanti dibiarin. Dianggap bukan kewajiban. Kemudian kesetrum anaknya mati. Yang tanggung si ayah. Si suami tadi punya tanggung jawab di rumah. Kalau niatnya bukan ibadah, kita akan anggap remeh semua itu. Tapi kalau ada ibadah, kita tahu ini adalah ibadah, kewajiban dari Allah. Ditinggalkan bisa dapat dosa, ada hukuman dan kalau dikerjakan panen pahala, kita akan semangat. Begitu pula kita balik kalau seorang istri. Kalau istri bisa berkata siapa suami saya ini? Orang asing tidak tahu siapa datang melamar saya, kemudian cuma secara secara fisik mungkin cocok, kemudian menikah, lamar selesai. Lalu si istri punya kewajiban melayani dia. Melayani makanannya, mencuci bajunya, mengurus anak-anaknya, melayani biologisnya, kalau seorang muslimah tidak tahu atau tidak niat ini karena ibadah, dia bisa jenuh melakukannya. Tetapi kalau dia tahu ini ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan jenuh. Dia akan semangat melakukannya. Sama tadi laki-laki juga begitu. Nabi SAW hubungkan antara pelayanan ini. Kata Nabi SAW, <clears throat> istri manapun yang sholat lima waktu, tidak disebutkan sholat sunnahnya di sini. Lima waktu yang wajib saja. Kalau dia tambah sunnah ini tambahan. Berpuasa Ramadannya, nggak disebutkan puasa sunnah. Puasa Ramadan yang wajib. Menjaga kehormatan, kesucian, kemaluannya. Tidak berselingkuh pada saat suaminya tidak ada. Dan mentaati suaminya melayani pada saat ya, e, e, pada hal yang tidak berbau pelanggaran agama, pada hal yang ma'ruf maka pada saat dia meninggal dibolehkan dia memilih delapan pintu surga yang mana dia ingin masuk. Wanita manapun, kata Nabi SAW dalam hadis lain, yang meninggal sementara suaminya ridho, pasti masuk surga. Dalam hadis lain juga dikatakan wanita manapun yang mentaati suaminya, melayaninya dengan benar, maka seluruh yang di langit dari bintang-bintang, bulan dan matahari, seluruh hewan-hewan yang ada di darat, bahkan ikan-ikan dan bebatuan yang di lautan beristighfar untuknya selama dia berada dalam keridoan suaminya. Maka kalau faham tentang fadilah ini, oh ternyata ini ibadah, saya dapat banyak fadilah, maka tidak ada kejenuhan. Tidak ada kejenuhan, dia akan terus semangat mengerjakan karena targetnya adalah ibadah. jadi kan targetnya adalah ibadah. <coughs> Perhatikan seorang sahabiat datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. <coughs> sahabiat ini selesai sholat asar mengangkat suara di sah wanita dan berkata, Ya Rasulullah, saya utusan kaum wanita di Madinah. Saya mewakili seluruh wanita. Bahkan ini mungkin kalau saya pribadi membahasakan bukan cuma wanita Madinah pada saat itu, seluruh wanita di muka bumi ini. Ibu saya dan ibu anda semua di sini saudari kita, istri kita, anak kita perempuan, tante kita, semuanya sama. Terwakilkan oleh sahabiat ini. Dan muslimah yang sedang hadir di sini tolong renungin baik-baik hadis ini. Kata sahabat ini, Ya Rasulullah, saya utusan kaum wanita di Madinah, saya punya unek-unek, saya punya sesuatu yang ganjal saya ingin tanyakan. Kata Nabi SAW, silahkan. Hadis ini sahih riwayat hakim dalam kitab Mustadrak. Lalu kata perempuan tersebut, kalian kaum laki-laki sholat lima waktu di masjid. Kita tahu fadilah sholat di masjid luar biasa besarnya. Kata Nabi SAW, setiap kali seseorang ke masjid dapat satu istana di surga. Dan setiap pulang dari masjid dapat satu istana lagi di surga. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Hadis yang lain Bukhari Muslim kata Nabi SAW setiap langkah menuju ke masjid satu langkah mengampuni dosa, satu langkah mengangkat derajat. Fadilahnya besar sekali. Seakan-akan sahabat ini berkata, sementara kami nggak punya kewajiban sholat ke masjid. Perempuan kalau sholat di rumah lebih baik. Berarti berbeda, perbuatannya berbeda. Kata Nabi SAW, wanita yang sholat di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada luar rumahnya, walaupun itu masjid. Dan ini sabda Nabi SAW disebutkan di kota Madinah. Sementara Masjid Nabawi fadilahnya seribu kali lipat dibandingkan tempat lain kalau sholat. Tetap Nabi SAW mengatakan kepada para sahabat, sholat seseorang wanita di ruang tamu rumahnya lebih afdal daripada di masjid, di luar rumahnya. Dan sholat seseorang wanita di dalam kamarnya lebih tersembunyi lagi, lebih afdal daripada sholat di ruang tamunya. Kita lihat di sini perbedaan perbuatan. Laki-laki itu kalau makin terorbit sholat berjamaah di masjid, makin besar pahalanya. Perempuan kalau makin tertutup, maka makin besar pahalanya. Ada perbedaan. Kata sahabat ini, kalian juga mengantar jenazah. Kita tahu hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa yang mensolati jenazah, dia akan dapat satu kirot. Dan siapa yang mengantar jenazah sampai dimakamkan, maka mendapatkan satu kirot lagi. Lalu sahabat bertanya ya Rasulullah, seperti apa sih ukuran satu kirot itu? Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti gunung Uhud seperti gunung Uhud. Artinya sholat jenazah dapat satu gunung pahala, antar jenazah satu gunung pahala. Para wanita, sebagaimana kita tahu hukum syar'inya, boleh mensolati jenazah, tapi tidak dianjurkan menuju ke kuburan. Dilarang Nabi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam wanita untuk mengantar jenazah ke kuburan karena dikhawatirkan ada fitnah. Jadi <coughs> seakan-akan sahabat ini berkata, kalian dapat pahala lebih dari kami nih karena kalian ngantar jenazah berarti dapat satu gunung. Kami nggak ngantar jenazah. Yang kedua. Lalu yang ketiga kata sahabiat ini. Kalian mencari nafkah buat kami. Kita tahu hadis Bukhari di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang ikhlas, tulus, laki-laki, berita gembira bagi antum semuanya, yang tulus dan ikhlas mencari nafkah buat keluarganya sama dengan mujahid di jalan Allah. Hadis sahih itu. Berarti pahalanya seperti jihad. Bekerja mencari nafkah buat keluarga seperti jihad pahalanya. Perempuan tugasnya apa? <coughs> Di rumah. Enggak ada kewajiban. Bolehkah perempuan mencari rezeki? Boleh. Tapi bukan kewajiban. Artinya dia tidak berdosa kalau tidak bekerja. Kenapa warisan kaum wanita dapat satu, laki-laki dapat dua? Karena kaum wanita dalam segala keadaannya aman sebelum menikah wajib ditanggung oleh walinya, orang tuanya, ayahnya. Dan setelah menikah wajib ditanggung oleh suaminya. Jadi dia nggak butuh apa-apa sebenarnya. Makanya warisannya cuma satu. Sementara laki-laki kewajiban dia membiayai dirinya, orang tuanya, keluarganya, istri anaknya kalau dia sudah menikah dari sebelum dia menikah sampai sesudah menikah sama saja kewajiban terhadap orang tuanya sama kewajiban kepada nanti istri anaknya kalau sudah menikah sama <coughs> jadi di sini ada perbedaan makanya laki-laki mendapatkan dua bagian tapi kita kembali kepada pertanyaan sahabat ini sahabat ini berkata kalian mencari rezeki buat kami seakan-akan beliau bilang sementara kami tidak mendapatkan fadilah itu seperti mujahid di jalan Allah dan yang terakhir, kata sahabat ini yang keempat adalah kalian berjihad di jalan Allah. Dikumandangkan jihad, kalian berperang, tinggal tunggu ditusuk musuh, mati, mati syahid. Dapat memberikan syafaat 70 keluarga. Tidak akan dimakan jasadnya oleh tanah. Tidak ada lagi pertanyaan kuburan mungkar nakir. Nanti dibangkitkan hari kiamat dalam tidak dimandikan, dikubur dengan bajunya, Hari kiamat akan dibangkitkan sementara tubuhnya yang berdarah mengeluarkan darah yang lebih wangi dari bau kasturi. Nggak ada lagi hisap, nggak ada timbangan amal bagi orang mati syahid. Masuk surga tanpa hisap dan masuk di surga Firdaus bersama para nabi-nabi. Ada lebih dari 10 fadilah orang yang mati syahid di medan perang. Sahabatnya ini bilang apa? Kalian berjihad di jalan Allah. Karena wanita tidak punya kewajiban berjihad. Artinya bolehkah ikut? Boleh saja. Nusaybah binti Ka'ab banyak sahabiat-sahabiat Nabi yang pernah ikut bersama Nabi SAW menyiapkan makanannya mujahidin, merawat orang-orang yang sakit dan luka. <clears throat> Kadang-kadang mereka ikut berperang. Dalam hadis Bukhari disebutkan Ummu Umarah Nusayba binti Ka'ab radhiyallahu anha, beliau e, ikut di perang Uhud dan pada saat terdesak pasukan muslimin, beliau sempat mematahkan anak-anak panah menyerang Nabi SAW dan kata Nabi SAW, waktu saya sedang terdesak di perang Uhud, di, di padang Uhud, apa namanya di <coughs> wilayah Uhud, maka saya melihat Umar, Ummu Umara, Nusaybah binti Ka'ab radhiyallahu anha, saya melihat Ummu Umara mematahkan anak-anak panah yang terarahkan ke arah saya. Artinya boleh sahabat ikut berperang. Tapi bukan kewajiban. Kalau laki-laki punya kewajiban. Seakan-akan sahabat ini bilang, kalian laki-laki berperang, sementara kami ini tidak ada kewajiban berperang, itu kewajiban buat kalian. Lalu perempuan ini membalik. Sementara kami, sementara kami mencuci baju kalian. <coughs> memasak buat kalian. Merawat anak-anak kalian. Dan menjadi tempat syahwat kalian. Kapan suami butuh, tinggal tarik istrinya berhubungan biologis. Jadi berbeda tugasnya. Lalu kata sahabat ini, "Ya Rasulullah, yang saya ingin tanyakan, apakah pahala kami dan pahala kalian sama?" Apa jawaban Nabi Shallallahu alaihi wasallam? Kepada waktu mendengarkan pertanyaan tersebut, beliau menghadap ke sahabat-sahabat laki-laki dan berkata, "Ada nggak pertanyaan dalam Islam yang lebih penting daripada ini?" Para sahabat sempat terdiam. Lalu kata Nabi, jadi seakan-akan Nabi mengatakan, kalau kalian sudah tahu tugas masing-masing laki-laki dan perempuan, kehidupan kalian akan tenang, memasyarakat di masyarakat itu akan tenang. Yang jadi masalah ini kalau mau saling berebut tugas dan kewajiban. Saya pernah temukan ada ikhwah pada saat saya ke rumahnya ketuk bel pintunya yang buka pintu dia dia lagi pegang kain pel di tangan kanan sapu di tangan kiri kemudian kain lap di pundaknya Mana istri antum lagi bekerja? Subhanallah. Kenapa terbalik ini? Mestinya perempuan yang seperti itu, laki-laki yang kerja di luar, memang sudah begitu. Tapi ada orang keluar dari fitrahnya. <coughs> Kata Nabi SAW kepada wanita tersebut, pulanglah dan sampaikan kepada seluruh wanita yang kau temui, bahwasanya pahala kalian sama. Kalau kita mau hitung-hitungan teman-teman sekalian, wanita punya masa haid, setiap bulan rutin. Yang standar yang paling cepat tiga kali, tiga hari masa haid. Ada yang sampai tujuh hari, ada yang sampai sembilan hari, ada yang sampai sepuluh hari haidnya. Dan kita sudah tahu hukumnya kalau lagi haid tidak boleh sholat, nggak boleh puasa. Berarti wanita ada ada liburnya dong. Kalau umur seorang laki-laki dan perempuan setelah balik, sebelum balik tidak dihitung, setelah balik 50 tahun sama-sama 50 tahun. Kalau dihitung jumlah sholatnya, kalau semuanya sholat, si laki-laki sholat full selama 50 tahun, perempuan sholat full selama 50 tahun, tetap secara matematika manusia perempuan lebih sedikit mestinya. Karena ada masa haidnya, setiap bulan, tiap seminggu tidak sholat. Dan tidak ada istilahnya di dikobok. Nanti kalau selesai haid dibayar yang tujuh hari, nggak ada dalam Islam itu. Udah dianggap selesai, dia nggak boleh sholat pokoknya. Hukum syari'nya begitu. Tapi Allah dengan kemaha adilannya bukan seperti itu Allah memberikan hukumnya. Allah menghubungkan kewajiban dan tugas masing-masing dibebankan sesuai dengan fitrahnya. Sesuai dengan fitrahnya. Dan Allah dengan kemaha adilannya memberikan hal tersebut. Ada yang diberikan perempuan, tidak diberikan untuk laki-laki. Seperti hamil, menyusui, punya anak, eh, maksudnya punya ini melahirkan tadi, tidak ada laki-laki walaupun berusaha apapun tidak akan mungkin terjadi ada yang diberikan untuk laki-laki. Mereka melakukan poligami pada saat menikah, misal pada saat memang mereka punya dimudahkan oleh Allah SWT. Mereka mencari nafkah di luar, mereka sholat berjamaah, mengurus jenazah, menagih utang. Ada hal-hal yang diberikan kelebihan secara fisik oleh Allah SWT. Dan Allah menjelaskan dalam surah An-Nisa, A'udhu billahi minasyaitonir rajim. <coughs> Wala tatamannau ma faddalallahu bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibum mimma iktasabu walin nisa'i nasibum mimma iktasabun was'alullah min fadli al-ayah Janganlah kalian saling cemburu kata Allah SWT Hai kaum laki-laki dan hai kaum perempuan Atas apa yang Allah berikan Kelebihan kepada sebagian kalian Di atas sebagian yang lainnya Para kaum laki-laki akan mendapatkan balasan sesuai dengan beban hukum yang telah diberikan kepada mereka dan bagi wanita pun akan dibebankan hukum sesuai, eh, akan diberikan balasan sesuai dengan hukum yang telah dibebankan pada mereka dan mintalah kepada Allah karuniahnya ya, mintalah kepada Allah karuniahnya jadi masing-masing punya perbedaan makanya asas rumah tangga sunnah harus diniatkan ibadah sehingga kita tidak akan jenuh, kita akan tahu ada fadilahnya, ada tugas yang telah Allah bebankan dan jangan bebankan pasangan kita di atas kewajiban dia. Itu hal-hal mendasar yang harus kita pahami. <coughs> Kemudian kita juga harus mengetahui teman-teman sekalian masih berhubungan dengan poin pertama ini bahwasanya kita punya musuh syaitan musuh syaitan Rumah tangga ini bahtera atau kalau saya sering bahasakan sebenarnya sih kalau ceramah saya pernah dilihat di YouTube itu jalan tol menuju ke surga. Cepat sekali orang ke surga kalau berumah tangga itu Hanya dengan berbuat baik dengan istri, memberikan nafkah, memberikan naungan, kita pun merasa nikmat di rumah, makan masakannya, menikmatin bergaul dengan dia bercumbuan. <clears throat> Kemudian si istri juga mendapatkan naungan rumah, mendapatkan nafkah, hasil keringat dari suaminya. Unsur timbal balik. Hanya menjalankan itu saja, ada anak-anak nanti dididik dengan cara baik, masuk surga. Gitu kan. Jadi jalan tol yang luar biasa menuju ke surga. Makanya karena dia adalah sebuah fasilitas yang luar biasa, super cepat menuju ke surga dari Allah Subhanahu wa taala, maka setan tidak mau membiarkan itu. Dengarkan hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam hadis sahih. Iblis syaitan memiliki singgasana di lautan. Setiap hari, setiap saat, bukan setiap hari, setiap saat anak cucunya melapor. Saya baru membuat orang berkelahi, saya baru membuat orang berzina, saya baru membuat orang riba, saya baru membuat orang mencuri. Melapor semua. Sama iblis kata Nabi SAW dianggap biasa. Dibiarin aja sama iblis. Lalu Sampai kata Nabi SAW datang seorang anak cucu iblis yang berkata saya baru menceraikan suami istri. Apa yang terjadi? Tadi ini banyak dosa-dosa yang datang sebelumnya nih, mencuri, riba, zina, sama iblis yang gak biasa. Karena itu umum orang muda tergoda. Nanti datang anak cucunya satu orang yang mengatakan saya baru menceraikan suami istri. Sama iblis Diangkat cucunya tadi itu, anak cucunya didudukkan di sebelah sananya diberhentiin tugas. Karena bagi iblis target utama adalah merusak rumah tangga. Seorang muslim yang mau membangun rumah tangganya di atas atau keluarga yang sunnah harus paham masalah ini. Sehingga mereka berhati-hati sekali dari syaitan. Yang benar memaafkan. Yang salah meminta maaf dan mereka berlapang dada. Tujuan pernikahan mendapatkan ketentraman, mengejar surga. Suka dukanya ditanggung bersama. Kalau orang menikah tujuannya supaya enak saja terus, tidak ada duka, semuanya suka saja, maka ini salah. Sunnatullah ada sebuah sistem Allah ciptakan di alam semesta ini teman-teman sekalian itu seragam dan berpasang-pasangan. Tidak mungkin orang tidak lalui seperti sehat, dan sakit. <clears throat> nggak ada orang sampai mati nggak sakit, mustahil. Kalau kita faham ini adalah sebuah sistem yang Allah ciptakan, maka secara otomatis, <clears throat> secara otomatis kita akan bisa menghadapi sakit, ya, sebagaimana kita bisa menghadapi dan menikmati sehat. Ada malam, ada siang, kita biar senang sekali dengan siang dengan terang, tetap malam akan datang. Orang yang faham ini adalah sebuah sistem, dia akan bisa buat program di malam hari dan bisa menerimanya. Ada muda, ada tua. Nggak bisa tidak. Orang yang bisa menerima sistem ini, kalau dia sudah tua, rambutnya sudah memutih, kulitnya eh, kulitnya sudah mulai mengkerut, tubuhnya sudah mulai melemah, dia bisa menerima itu. Oh ini sudah saatnya saya tua. Sebagaimana dulu saya muda, Orang yang keluar dari sistem ini, hidupnya akan kacau. Kacau hidupnya. Karena nanti dia walaupun tua, dia berusaha berpenampilan seperti orang muda. Nggak cocok lagi kelihatan. Nggak bisa lagi. Begitu pula ada kaya, ada miskin. Ada hidup, ada mati. Sebagaimana kita hidup, kita akan mati. Sebagaimana ada orang kaya, pasti ada orang miskin. Kemudian ada benar, ada salah, ada sedih, ada senang. Semua sama. Gitu. Nah, dalam masalah rumah tangga, sunnatullah ini berlaku. Akan ada suka dukanya. Akan ada masalah, ada perbedaan karakter. Bagaimana kita meluruskan itu? Bagaimana kita sabar melaluinya? Tidak ada jalan lain kecuali berharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala di rumah tangga itu. Menikahlah teman-teman untuk menjalankan ibadah sehingga kita terus pertahankan rumah tangga kita sampai meninggal dunia. Tapi kalau menikah dengan tujuan duniawi, maka setiap kali ada hambatan kita sudah putus asa. Tidak akan mau lagi menjalankan rumah tangga itu. Untuk menjadi keluarga yang terbangun di atas sunnah. Selain tadi yang saya katakan di poin pertama bahwasanya mereka harus menjadikan ini sebagai ajang pahala. Bangunlah di rumah tangga Anda, di keluarga Anda. Tiga poin besar. Yang pertama, bangun keluarga yang bertauhid. Karena asas dari dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah tauhid adalah tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi bangun dalam diri Anda, dalam diri keluarga Anda, istri, suami, anak-anak, penanaman tentang masalah akidah. Bagaimana mereka faham, kita pun faham bahwasanya langit, bumi, udara, air, batu, tumbuh-tumbuhan, semua yang kita bisa lihat di langit, di bumi, di kedalaman lautan dan yang tidak bisa kelihatan malaikat, jin, karakter-karakter manusia, perasaan-perasaan kita yang tidak kelihatan tapi kita bisa rasakan semuanya kata rahasianya la ilaha illallah harus dibangun di atas itu keluarga yang akan terbangun di atas sunnah adalah keluarga tauhid keluarga yang mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala ini harus dibangun asasnya semua yang kita bangun apa yang Allah ridhoi kita jalankan setiap muslim, suami, istri, orang tua, anak, segalanya itu harus ada di atas kepala dia sebuah bendera besar tulisannya Islam, agama Islam. Semua yang dia ingin lakukan kembali kepada bendera itu. Islam bolehkan saya kerjakan, Islam larang saya tidak akan kerjakan. Islam berarti agama dari Allah Subhanahu wa taala dan mengisahkan Allah di sini karena menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tanamkan ke diri kita, ke diri anak-anak kita, ke diri pasangan kita tentang tauhid. Bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan apapun, saya akan bacakan beberapa ayat Al-Quran dan kalau teman-teman megang Al-Quran, mungkin Al-Quran secara fisik ataupun di HP, coba kita lihat buka surah Ar-Rum. Surah Ar-Rum ini surah nomor 30 dimulai dari ayat 20. Ar-Rum surah nomor 30 ayat 20. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta menjelaskan tanda-tanda kebesarannya agar kita menjadi orang-orang yang bertauhid, mengisahkan Allah. Kita yakin yang menciptakan kebaikan, keburukan, malam, siang, apapun, segala satunya adalah Allah Subhanahu wa taala dan ini asas ya. Rumah tangga sunnah yang kedua. Yang pertama tadi karena ini adalah ibadah. <clears throat> Allah taala berfirman, "A'udzu billahi minasy rajim wa min ayatihi." dan tanda-tanda kalau Tuhan kalian adalah Allah tanda-tanda kekuasaannya an khalaqakum min turabin thumma idza antum basharun tantashirun <coughs> dia menciptakan kalian dari tanah Adam alaihissalam dari tanah lalu turun temurun ya menjadi kita sekarang kemudian tiba-tiba kalian menjadi manusia yang berkembang biak pesat sekali bisa jadi miliaran orang Ayat di 21 wa min ayatihi Allah jelaskan lagi. Hai orang-orang yang beriman, jadikanlah Allah sebagai Tuhan kalian saja dan tanda-tanda kekuasaannya an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Allah ciptakan dari diri kalian sendiri pasangan-pasangan kalian litaskunu ilaiha agar kalian merasa tentram dengan pasangan hidup itu Suami dimasakkan, dicucikan bajunya, dirawatkan anaknya, dilayani biologisnya. Istri diberikan naungan rumah, diberikan harta, kebutuhannya dipenuhi. Agar kalian tentram. Waja'ala bainakum mawaddatan warahmat. Dan Allah munculkan dalam rumah tangga itu rasa cinta dan kasih sayang. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Padahal itu munculnya rasa cinta kalian, rasa sayang kalian, kemudian adanya peraturan-peraturan tadi kewajiban suami memberikan nafkah, menaungi dan seterusnya, kemudian istri harus patuh melayani. Semua itu dari Allah SWT. Itu betul-betul terdapat tanda-tanda ayat kebesaran kami bagi kaum yang mau berfikir. Ayat 21, ayat 23, ayat 22 maaf. Allah mengatakan lagi wa min ayatihi dan tanda-tanda kebesaran dan kekuasaannya Allah yang kalian harus tauhidkan itu. Kalian esakan, tidak bergantung kecuali kepada Dia. Khalqus samawati wal ardi wa ikhtilafu alsinatikum wa alwanikum. <coughs> Penciptaan langit yang sangat besar ini tidak ada ujungnya. Miliaran bintang-bintang ada di atas sana dan juga bumi yang terhampar dan apapun yang ada di atasnya dari pohon-pohon, binatang-binatang, air yang mengalir, segalanya. Dan juga perbedaan ya, bahasa kalian dan warna kulit kalian. Itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Sekarang di muka bumi ini kalau tidak salah ada 50 ribu bahasa. Indonesia aja punya 6 ribu bahasa. Waktu ulama menafsirkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Baqarah tentang Adam Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa 'allama al asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikat dan ayat terusnya yang di sini jadi saksi bahasan dan ingatlah ketika Adam diajarkan kami ajarkan kepada Adam semua nama sesuatunya segala sesuatunya kata ulama tafsir Adam alaihissalam telah diajarkan semua jenis bahasa jadi jangan antum pikir, oh bahasa Indonesia ini ini jeruk, ini pisang, oh baru sekarang adanya. Enggak. Coba telusurin terus. Dari mana bahasa Indonesia itu ada? Enggak jelas, gitu kan? Dari mana bahasa Arab itu asalnya? Dari mana bahasa Inggris asalnya? Dari mana bahasa-bahasa yang ada sekarang di muka bumi ini asalnya? Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala sudah ciptakan sebelumnya dan diajarkan kepada Adam. Adam alaihissalam diajarkan asma akullaha nama-nama semuanya nama semua malaikat nama semua buah-buahan nama semua tumbuh-tumbuhan nama semua manusia nama bahasa segala sesuatu yang digunakan nantinya dan itu Allah menjelaskan dalam ayat ini waktilafi alsinatikum dan bahasa-bahasa yang kalian lontarkan itu wa alwanikum dan warna kulit kalian ada yang hitam ada yang sedikit sawo matang, ada yang putih, ada yang putih sekali. Semua itu Allah mengatakan inna fi dzalika laayatin lil alimin. Sesungguhnya pada hal tersebut benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran kami Allah sebagai Tuhan satu-satunya bagi kaum yang mau mengetahui. Ayat 23. Wa min ayatihi. Allah ulangin terus nih kalimat dan tanda-tanda kekuasaannya manamukum billaili wan nahari wabtigaukum min fadli tidurnya kalian di malam hari pernah nggak Bapak Ibu sekalian kita berpikir tidur itu dari mana asalnya kita cuma tahu capek tidur dari mana tidur itu lapar siapa yang ciptakan kita siapa yang ciptakan rasa lapar dan siapa yang ciptakan asopannya kita harus makan haus Siapa yang ciptakan kita? Siapa yang ciptakan haus? Ya, siapa yang ciptakan asupannya, minum? Dan subhanallah, tanda-tanda kebesaran Allah semua di sifat-sifat perbuatan kita sehari-hari itu tidak bisa dialihkan. Misal gini, orang lapar nggak bisa alihkan ke tidur. Karena bangun tidur tetap lapar lagi nanti. Harus makan. Sebuah sistem yang manusia mau tidak mau harus dia ikutin. Gitu kan? Ini tanda-tanda kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Orang haus harus minum, nggak bisa yang lain. Kalau dia alihkan kepada kegiatan yang lain tidak akan hilang hausnya. Kalau dia capek harus tidur, istirahat. Kalau dia nggak istirahat, dia makan atau dia buatkan tetap nggak bisa. Lama-lama dia akan jatuh tergeletak tidur dimanapun tempat yang dia bisa tidur. Sebuah sistem yang tidak bisa dilepas dari kita. Tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah mengatakan istirahat kalian di malam hari itu, di malam dan siang hari pada saat kalian sedang mencari rezeki. Kalian akan keluar, dagang, Allah buat kita suka di situ, bekerja sehingga kita punya pendapatan, gitu kan. Kemudian kita bisa hidupkan diri kita untuk membeli makanan yang dimasukkan ke badan untuk menjalani kehidupan saja sebenarnya. Kata Allah, "Inna fi dzalika laayatin liqaumi yasma'un." Sesungguhnya pada semua itu terdapat benar-benar tanda-tanda kebesaran kami bahwasanya hanya kamilah pencipta. Allah mengatakan hanya dialah pencipta. Bagi kaum yang mau mendengarkan. Ayat 24. Wa min ayatihi. Allah bilang lagi. Dan termasuk tanda-tanda kebesarannya Allah yang kalian harus tauhidkan dan harus yakini. Yurikumul barqa khaufan wa tama'an wa yunazzilu minas sama'i ma'an li وينزل من السماء ماء bihi al الأرض بعد موتها Inna fi dzalika laayatin liqaumin yaqilun. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah, dia memperlihatkan kepada kalian kilat, memperdengarkan buat kalian guntur yang akhirnya memunculkan rasa takut. Dari mana kilat itu? Kita cuma tahu ada listrik. Dari mana kok bisa terjadi? Suara guntur yang ribut. <coughs> Suara dari mana itu? Allah menjelaskan dalam ayat ini tanda-tanda kebesaran saya, kata Allah, dia atau Allah memperlihatkan kepadamu kilat dan mendengarkan guntur agar memunculkan ketakutan dan akhirnya harapan. Takut dan akhirnya kita berharap mudah-mudahan itu hilang dan tidak membahayakan kita. Lalu menghidupkan bumi dengan air yang turun setelah guntur dan kilat tadi air hujan. Setelah bumi itu mati, kalau tanah kering, Allah turunkan hujan, tumbuh-tumbuhan. Gitu. Sesungguhnya pada demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran kami bagi kaum yang mau mempergunakan akalnya. Gak ada Tuhan selain Allah. Jangan bergantung kepada dia. Tauhidkan, esakan dia. Ayat 25. Wa min ayatihi. Allah ulangi lagi. <coughs> Dan tanda-tanda kebesarannya. Antakumas sama'u wal ardu bi amri. Seluruh langit dan bumi berdiri bisa terbangun ya dengan izinnya ثم إذا دعاكم دعوة من ardi إذا antum تخرجون Dan pada saat nanti kalian akan dipanggil, ditiup sangkakala hari kiamat, semua yang sudah mati di bumi akan terbangkitkan keluar dari kuburnya. Jadi kita kita akan lihat kejadian tersebut sebagaimana kita lihat fakta-fakta yang lain. Lalu Allah mengatakan ayat 26, "Walahu dan miliknya lah dia, hanya dia pemiliknya." Man fis samawati wal ard. Semua yang ada di langit dan di bumi miliknya Allah. Wa kull kullun lahu qanitun. Semuanya akan tunduk kepadanya. Kira-kira bagaimana caranya kita mengatakan kita tidak tunduk kepada Allah? Tadi kalau kita lapar, mesti kita makan. Orang tidak makan, mati. Berarti tunduk dengan peraturannya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana pada saat hidung diciptakan oleh Allah, kemudian disiapkan asupannya nafas untuk dihirup oksigen. Kalau kita tutup, meninggal, mati. Bagaimana orang bisa mengatakan dia tidak tunduk dengan penciptanya Allah? Dan luar biasanya tidak ada yang menciptakan langit dan bumi ini kecuali Allah Subhanahu wa taala, hanya satu. Allah Subhanahu wa taala Esa, gitu kan? Tidak ada yang di langit dan di bumi yang menciptakan kecuali Allah. Kata Allah SWT dalam Al-Quran, A'udhu billahi rajim. Lau kana fihi alihatun illallah la Kalau seandainya ada Tuhan di langit ini, ya, dan di bumi kecuali Allah, maka akan kacau balau semua bumi ini. Dalam ayat lain dikatakan, la zahaba kullu ilahin bima khalaq wa la ala ba'dhum ala ba'd. Kalau seandainya hai manusia, ada Tuhan selain Allah yang kalian imanin itu, ada selain Allah, maka ada Tuhan lain, Tuhan lain itu akan membawa ciptaan-ciptaannya masing-masing dan pasti mereka akan bersaing satu sama yang lain. Makanya konsep dasarnya la ilaha illallah. Semua yang ciptakan langit, bumi, udara, air, batu ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat 27 dan terakhir kita tutup di bahasan poin ini, wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu 'alayhi wa lahul mathalul a'la fis samawati wal ard wa huwal azizul hakim dan dialah yang menciptakan manusia dari permulaan kemudian mengembalikan menghidupkannya kembali setelah mati dan menghidupkan kembali ya. Setelah mati lebih mudah daripada menciptakan awal kata Allah dan baginya lah Allah sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi dan dialah yang maha perkasa lagi maha bijaksana lagi maha bijaksana tentu kalau ada teman-teman yang bilang saya mau mentauhidkan Allah Ustaz dan saya tahu saya jalankan perintahnya Allah. Tapi kalau saya ingin tahu, kenapa Allah tidak kelihatan? Di mana Allah berada, Ustaz? Maka jawabannya sederhana. Jawabannya kenapa Allah tidak kelihatan ada pada saat kita sedang sholat. Awal kita sholat kita mengatakan apa? Allahu Akbar. Ini jawabannya. Akbar dalam bahasa Arab sehingga mubalaghah, sesuatu yang melampaui batas, Orang Arab kalau lihat benda besar, dia mengatakan kabir. Tapi kalau dia bagi dia secara pribadi dalam bahasa Arab ada benda yang sangat besar dan bagi dia tidak ada lebih besar daripada itu dia mengatakan akbar. Jadi kalau kita bilang Allahu akbar dalam retorika bahasa Arab sebenarnya artinya adalah Allah itu memang maha besar. Alasan kenapa Allah tidak kelihatan karena ini jawabannya teman-teman sekalian. Saya jelaskan melalui hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalian sudah pernah tahu, alhamdulillah. Ingat review ilmu saja, tidak ada ruginya hadir di majelis ilmu. Kalau yang belum dengar, mudah-mudahan ini bisa menambah imannya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, <coughs> perumpamaan bumi yang kalian tinggali ini seperti ya seperti sebuah biji sawi atau biji sawah butir yang digeletakkan di sawah dalam hadis lain dikatakan seperti sebuah cincin yang digeletakkan di padang pasir yang luas. Perumpamaan bumi kita dibanding langit yang pertama yang kita lihat di atas kepala ini. Jadi kita seperti cincin dan ini terbukti secara ilmiah. Bukti secara ilmiahnya adalah para ilmuwan mengatakan semua bintang-bintang yang miliaran jumlahnya yang kelihatan dari bumi ini Semuanya itu yang jaraknya sekian juta kali sekian juta mil dari bumi, besarnya sekian juta kali dari bumi seperti matahari dan yang lainnya. Semua itu kata ilmuwan disepakati, baik ilmuwan muslim atau ilmuwan kafir mengatakan semua itu di bawah langit. Jadi mustahil ada manusia yang bisa jama langit dengan tangannya, nggak mungkin. Ini terbukti secara ilmiah. Saya pernah baca buku sekolah anak saya kelas 2 SD tentang alam semesta. Ada satu paragraf tempat mengkritik saya. Sebelum saya antar dia sekolah, saya baca buku itu. <clears throat> Tulisannya di situ jarak antara bumi dengan Pluto. Pluto satu matahari sama kita. Secara ilmiah terbukti jaraknya 274 tahun kecepatan cahaya. Sering saya berkelakar di pengajian saya di Jakarta, saya bilang, berarti kita nggak bisa ngirim astronot ke Pluto karena kalau kita kirim mati tengah jalan. Jaraknya 274 tahun. Artinya kalau kita kirim astronot bayi masih bodoh nggak ngerti apa-apa, umurnya 70 tahun mati di jalan belum sampai ke sana. Itu satu matahari dengan kita. Sementara sekarang terbukti secara ilmiah dan Anda bisa baca dalam ilmu alam semesta semua membuktikan fakta itu. Para ilmuwan di abad 18 mengira matahari adalah planet terbesar di langit ini. Ternyata di abad ke-19 mereka kaget ada miliaran jumlah matahari di langit dengan planet-planetnya, gitu kan? Miliaran dan jaraknya sekian juta tahun dari bumi. Ini luar biasa alam semesta nggak bisa dibayangkan. Sementara yang mengaku menciptakan langit dan bumi hanya Allah, nggak ada yang lain. Siapa kira-kira yang pernah mengaku selain Allah? Gak ada. Gak ada. Dan Allah tantang tadi kalau ada Tuhan selain Allah maka akan rusak semuanya dan akan saling bersaing satu sama yang lain. Subhanallah, ini semua masih baru di langit pertama teman-teman sekalian. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di atas langit pertama dan langit kedua. Dan Allah jelaskan dalam surah Al-Mulk tentang masalah ini ayat 3. A'udzu billahi shaitan rajim allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa dalam surah Naba Sabaan shidada. Allah lah yang telah menciptakan tujuh lapis langit bersusun-susun tibaka satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh. Bumi di bawahnya. Kita baru membahas langit pertama. Bagaimana besarnya? Bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Dalam surah Naba Allah mengatakan tujuh langit yang sangat kokoh. sabaan shidada yang sangat kuat dan kokoh. Di atasnya kata Nabi SAW, langit kedua, besarnya langit kedua itu, digabung antara langit pertama sama bumi, dua-duanya, hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Coba antum tanya, kita berada di mana? Di atasnya ada langit ketiga. Langit ketiga itu besarnya langit kedua, langit ke satu dan bumi. Tiga-tiganya digabung hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit keempat, langit tiga, dua, satu dan bumi. Empat-empatnya seperti cincin dibuang di padang pasir. Langit kelima, empat, tiga, dua, satu. Empat langit dan satu bumi seperti cincin dibuang di padang pasir. Lampai langit ketujuh, langit enam, lima, empat, tiga, dua, satu. Enam lapis langit yang luas dan satu bumi. Tujuh-tujuhnya digabung dibanding langit ketujuh seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan langit yang luas ini dipenuhi dengan makhluk Allah namanya malaikat. Apa sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari? Sungguh pantas saja langit itu mengeluarkan suara karena beban yang berat. Karena tidak ada di langit sana tempat ukuran empat jari manusia di langit yang luas itu kecuali ada malaikat yang mengepakin sayapnya dan sedang bertasbih sujud kepada Allah. Penuh dengan malaikat. Penuh dengan makhluknya Allah yang lain. Malaikat ini banyak sekali jumlahnya. Ya, jumlahnya berlipat-lipat ganda. Saya keluar dari perselisihan pendapat ulama tentang masalah malaikat rakib dan atid. Apakah itu nama malaikat atau bukan? Tapi saya termasuk orang yang berpegang pada pendapat itu memang nama malaikat. Kalau ada yang berpendapat ini bukan nama malaikat, Allahu alam. Yang jelas saya tahu ini adalah nama malaikat. Allah mengatakan ma'yal fidumin kaulin illa ladaihi rakibun akid. Atid tidak ada satupun ya kalimat yang keluar dari mulutnya kecuali ada rakib dan atid. Kata sebagian ulama akidah berhubungan dengan bab penjelasan masalah malaikat, mereka mengatakan malaikat ada namanya ismul jins, ada ismul fard, ada nama individu, ada nama kelompok seperti Jibril, Mikail, Israfil ini nama individu, nggak ada malaikat lain, cuma satu saja itu. Tapi ada malaikat yang nama kelompok seperti Rokib dan Atid, Mungkar dan Nakir. Artinya ini nama kelompok Ismul Jins. Nanti di bawah Rokib itu banyak malaikat, di bawah Atid banyak malaikat. Seperti kasus kalau setiap pundak kita ada Rokib dan Atid. Sekarang ini jumlah manusia teman-teman sekalian 7,3 miliar. Jumlah manusia seluruh dunia ini 7,3 miliar. 6 miliar orang yang beriman kepada Allah, Yahudi, Nasrani dan orang-orang muslim, gitu kan. Tapi kalau kita hitung jumlah manusia populasinya 7,3 miliar sekarang di muka bumi ini dan kita yakini setiap pundak mereka ada rakib dan atid. Kira-kira berapa jumlahnya rakib dan atid? Hah? 14 ribu. Bukan 14 ribu. Ya 14.600. Secara rasional saja kalau setiap pundak kita ada rakib dan atid berarti jumlahnya dobelnya manusia. Gitu kan? Belum malaikat maut, belum malaikat mungkar nakir yang di kuburan. Memang jumlahnya banyak sekali. Kata Nabi SAW di langit ketujuh ada sebuah rumah namanya Baitil Ma'mur. Baitil Ma'mur. Setiap hari ada 70 ribu malaikat yang masuk ke dalamnya. Dari wadah mengatakan tawaf di situ pergi tidak akan pernah kembali lagi. Artinya mereka dibinasakan sama Allah diganti yang lain. Dan malaikat makhluk Allah yang sempurna. Mereka nggak ada hawa nafsu. Mereka nggak melalui proses biologis. Allah ciptakan langsung besar, langsung diciptakan, langsung berfungsi, bergerak. Di atas langit ketujuh, lanjutan Nabi SAW mengatakan ada sidratil muntaha. Sidratul termuntaha ini besarnya kata Nabi SAW digabung antara tujuh lapis langit dan bumi delapan-delapannya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir. Dan di atasnya lagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan sebuah lautan. Yang lautan itu kata Nabi SAW kalau kalian ingin tahu bacalah firman Allah wa kana Arshu alal ma dan singa sananya Allah di atas air. <clears throat> Lautan ini besarnya kata Nabi SAW digabung antara sidratil muntaha tujuh lapis langit dan bumi Berarti sembilan-sembilannya dibandingkan dengan lautan tersebut hanya seperti cincin dibuang di padang pasir dan di atas lautan itu ada arsnya Allah yang Allah katakan dalam Al-Quran wa kana arshu alal ma thumma stawa alal arsh Allah singgasananya di atas lautan maka kata Nabi SAW arsnya Allah besarnya digabung antara sidratil lautan tadi sidratil muntaha tujuh lapis langit dan bumi sepuluh sepuluhnya hanya seperti cincin dibuang di padang pasir Makanya pada saat Nabi SAW mengatakan dan Allah di atasnya akbar lebih besar daripada semuanya. Inilah alasan kenapa kita tidak bisa lihat Allah. Karena Allah terlalu untuk dijangkau dengan mata manusia. Tapi Allah itu ada. Dari mana semua langit dan bumi, sistem-sistemnya, segala bahasa kita berbeda. Tadi ayat yang saya bacakan kalau tidak ada penciptanya. Jadi Allah tidak kelihatan karena Allah besar. Kita mungkin sudah hafal ayat untuk mengusir setan. Ayat apa? Ya? Ini ikutin materi, ngantuk, loyo atau apa ini saya nggak ngerti. <laughs> ayat apa? Ayat kursi. Apa itu ayat kursi? Ayat artinya tanda, informasi. Kursi artinya pijakan kaki raja di singgasana. Jadi kursi bahasa Arab bukan kayak bahasa Indonesia. Kalau kursi Indonesia seperti yang saya dudukin mungkin bisa dinamakan kursi. Tapi kalau bahasa Arab tidak. Kursi itu artinya pijakan kaki raja di singgasana. Ayat kursi artinya informasi tentang pijakan kaki raja, pijakan singgasananya Allah. Apa kata yang sering kita baca? Wasi'ah yuhu. Wasi'a artinya telah menutupi. Kursi yuhu, pijakan kakinya Allah. Lanjutan ayatnya apa? As-samawati wal ard. Artinya apa? pijakan kakinya Allah saja di singgasananya itu telah menutupi seluruh langit dan bumi. Ayat yang sering kita baca. Allah Subhanahu wa taala zat yang sempurna, tidak butuh pada siapapun. Esa, qul huwallahu ahad, ikrarkan, sebutkan, yakini dalam hati bahwasanya Allah itu Tuhan yang Esa, Allahus Samad, Allah yang segala sesuatu bergantung padanya lam yalid walam yulat tidak diperanakkan dan tidak juga beranak tidak ada pun tidak ada asalnya tidak ada bawahnya karena kalau ada orang tua kan ada kakek dan nenek akan ada ada ada terus sampai mana ujungnya nih. Kalau ada anak berarti ada cucu dan seterusnya tidak akan selesai. Makanya Allah mengatakan lam yalid walam yulat Esa tunggal, nggak ada tempat dia bergantung, nggak ada juga anak-anaknya. Walam yakul lahu kufuwan dan Allah juga ya tidak membutuhkan pada siapapun dalam hadis Bukhari kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Allah berfirman, wahai an, wahai hamba-hambaku, aku mengharamkan kebaliman di antara kalian maka janganlah saling membalimi. Wahai hamba-hambaku, kalau seandainya kalian semua jinnya dan manusianya berkumpul, semuanya berkumpul, lalu kalian <coughs> semuanya dalam keadaan hati yang satu, semuanya beriman, tingkat imannya sampai pada puncak, semua tidak ada yang kufur. Kalian semua jin dan manusia miliaran jumlahnya tidak akan mengurangi dan mempengaruhi kerajaanku sedikit pun, kata Allah. Dan wahai sekalian jin dan manusia, kalau kalian semua bersatu dan hati kalian semuanya sama kufur, semuanya tingkat kufur yang paling buruk apa? Semua jin, semua manusia miliaran seperti itu, Kata Allah SWT tidak akan mempengaruhi dan mengganggu kekuasaan dan kerajaanku. Wahai jin dan manusia. Hadis Sahih riwayat Bukhari ini ya. Hadis Qudsi. Kata Allah SWT wahai jin dan manusia. Wahai hamba-hambaku jin dan manusia. Kalau seandainya kalian semua berkumpul di sebuah lembah yang luas. Lalu semua kalian meminta hajat-hajat kalian. Semua jin miliaran, semua manusia miliaran jumlahnya. Kalian semua minta apa yang kalian inginkan dan saya kasih masing-masing hajatnya tidak akan mengurangi sedikit pun dari kekuasaan dan kerajaanku kecuali seperti jarum yang dicelupkan ke lautan lalu diangkat. Berkurang ke airnya? Tidak berkurang. Itulah Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang punya Tuhan lain selain Allah? Coba saya tanya. Seperti orang-orang sebagian yang menyembah berhala kah? Patung yang dia buat dengan rakitan tangannya? Orang yang menganggap pohon yang juga makhluknya Allah sebagai pohon keramat kah? kuburankah, setankah? Siapa kira-kira yang dia sembah selain Allah? Apa yang mereka bisa berikan? Apa yang mereka ciptakan? Bahkan Namrud dan Fir'aun, manusia yang mengaku sebagai Tuhan, tidak bisa mengatakan rambut yang tumbuh di kepalanya dia yang keluarkan. Dia nggak bisa mengatakan kuku yang keluar di kukunya, tangannya itu dia yang ciptakan. Tapi Allah mengatakan sebagai tantangan bagi orang-orang yang masih belum beriman, Allahu khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah pencipta segala sesuatunya dan dia mampu mengerjakan apapun yang dia inginkan. Ini yang saya sampaikan teman-teman sekalian hanya sebagian kecil dari ilmu tauhid. pengisahan Allah, pengikraran bahwasanya Allah itu ada, Allah itu Esa, gitu kan? Dan ini memang sudah disampaikan. Allah SWT sudah perkenalkan tentang dirinya dan banyak ayat. Anda bisa kembali ke YouTube atau di web saya di www.khalidbasarama.com bisa dinonton judulnya Kenalilah Tuhanku, Kenalilah Tuhanmu kau akan bahagia. Panjang lebar, waktu itu tablik akbar juga tentang masalah Allah dan lebih lebar atau panjang lebar saya bahas. Saya tidak bisa bahas sekarang karena kita bahas masalah keluarga. Tapi saya ingin titik beratkan apa yang Anda rasakan sekarang bahwasanya memang Allah itu ada, tidak ada Tuhan selain Dia. Dari informasi yang kecil saya sampaikan tadi, itu merupakan pondasi asas keluarga sunnah. Selain dia melakukan itu karena ibadah, dia juga membangun keluarga tauhid, mengisahkan Allah. Tidak boleh ada hal-hal yang melanggar keesaan Allah SWT sebagaimana akan saya jelaskan nanti di penutupan bahasan tentang jenis-jenis rumah yang mengikuti sunnah Nabi SAW keluarga bertauhid. Kemudian <clears throat> kita masuk kepada poin setelahnya, poin yang ketiga. Pada saat seseorang sudah selain mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia juga berusaha untuk menerapkan ajaran-ajaran agama, perintah-perintah agama di dalam rumahnya. Di dalam rumahnya, terutama kewajiban dan hak. Saya akan jelaskan beberapa poin di sini berhubungan dengan substansial judul itu. Yang pertama setelah Anda berumah tangga, jangan pernah tinggalkan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk berbakti dengan orang tua, terutama Anda laki-laki. Karena bakti dengan orang tua tetap berlaku, sudah beristri atau tidak, wajib tetap. Dan setiap istri muslimah wajib memahami tentang poin ini agar mendukung suaminya tetap silaturahim dengan orang tuanya. Ini sunnah Nabi SAW, tidak boleh dilanggar. Peraturan, kalau anda mau rumah tangga anda sesuai dengan sunnah, jangan putus hubungan dan bakti dengan orang tua setelah menikah. Banyak orang, anak-anak laki-laki durhaka dengan ibunya, ya setelah menikah lebih mencintai istri daripada ibunya. Nggak boleh, haram hukumnya. Sampai ulama mengatakan termasuk durhaka dengan orang tua pada saat istri mau naik mobil dan ibu juga mau naik mobil, ibunya disuruh duduk di belakang dan istrinya di depan. Gak boleh masalah itu. Ayahnya harus didahulukan permintaan ayah dan ibunya daripada kebutuhan rumah tangganya sendiri. Emang sudah begitu. Asal permintaan mereka bukan permintaan yang haram. Dan si istri harus bisa maklumin, karena itu perintah agama. Dan akan berlaku pada dia juga, si istri kalau dia sudah punya anak nanti. Hukum Allah berlaku itu. Ya, suaminya suruh bakti sama orang tuanya, dan juga nanti anaknya si istri, kalau misalnya dia tidak bisa terima itu juga akan sama sebenarnya. Kapan dia tidak mendukung suaminya bakti, sunnatullah akan terjadi, dia pun juga akan tidak dibaktihi nanti. Begitu pula istri, Istri setelah menikah memang suaminya harus didomor satukan. Itu hukum agama. Nabi SAW menuntun setiap istri harus mentaati suaminya di atas orang tuanya. Tetapi bukan berarti memutus hubungan dengan orang tua. Suami harus mengerti. Harus tetap membiarkan si istri untuk berhubungan dengan orang tuanya. Berikan bantuan. Mereka orang-orang yang dekat dengan kita. Jangan pernah mimpi kita menikah hanya dengan pasangan hidup kita. Mereka punya orang tua, mereka punya saudara, artinya kita akan punya mertua, kita akan punya ipar, dan kita tanda kutip menikah dengan mereka juga semua. Tanda kutip ya bahasanya di sini. Artinya kita juga akan berbaur dengan mereka, nggak bisa dipisahin karena itu saudaranya istri, saudaranya suami, orang tuanya istri, orang tuanya suami, nggak bisa. Paman-pamannya, tantenya, kerabatnya, kita nggak boleh menjadi penghalang mereka silaturahim. Di antara hal yang kadang-kadang tidak diperhatikan adalah curiga terhadap pasangan, melanggar sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nggak boleh curiga. Teman-teman sekalian, jangan mengambil tugasnya malaikat, rakib, dan atid. Suami pulang rumah, yang paling pertama istri lakukan periksa cek HP suaminya. Kenapa bu dicek? Nanti dia macam-macam. Bukan tugasnya ibu itu. Allah sudah taruh rakib dan akib di pundaknya dimanapun dia pergi. Dia sembunyi dalam gua pun tetap rakib dan atid ada. Kalau dia baik rakib catat, kalau buruk atid catat. Dan pasti dihukum Yang hukum Allah bukan kita. Makanya pembangunan asas tauhid tadi penting dulu. Yakin Allah itu maha melihat, maha mengetahui bukan tugas kita. Ada suami pulang rumah capek kerja, yang paling pertama periksa HP istrinya, disuruh siapin makan, ambil periksa HP-nya. Ngapain? Siapa tahu istri saya berhubungan sama laki-laki lain. Subhanallah. Kalau tidak mau ada perselingkuhan dari awal nikah orang yang tidak selingkuh. Ibu-ibu jangan nikah dengan bapak-bapak yang playboy. Pasti dia akan selingkuh, wajar itu. Memang dianggap itu biasa. Sama bapak-bapak juga jangan nikah dengan wanita-wanita yang liar, tanda kutip. Memang suka berhubungan sama laki-laki sebelum nikah, maka wajar, gitu kan? Dia akan lakukan lagi itu wajar. Cari orang yang ke majelis salim, ke masjid, menjaga tutup auratnya, maka kita akan aman. Ya. Harusnya begitu. Jangan pernah ambil tukib dan atid. Tidak perlu. Roh tidak pernah tidur. Ngawasin terus. Biarin aja. Yang kelihatan di depan mata kita itu yang kita luruskan ingkar mungkar. Kalau yang tidak kelihatan nggak usah, nggak perlu, gitu kan? Tidak perlu. Maka ini hal mendasar, jangan membangun rumah tangga dengan kecurigaan. Tidak boleh. Allah Tuhannya mengawasi dia, mengontrol dia, akan selalu menghukum. Ingat, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al jaza min jinsil amal. Perbuatan akan datang, balasan akan datang sesuai dengan kadar perbuatan seseorang. Itu akan datang. Artinya, dia kalau buat sesuatu akan jadi masalah. Dan ada kata kunci rahasia di sini, teman-teman sekalian. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Berbaktilah dengan orang tua kalian, Allah akan karuniakan kalian anak-anak yang berbakti dengan kalian. Balasan datang sesuai dengan kadar perbuatan. Jagalah kesucian, kehormatan, kemaluan kalian. Allah akan jaga kesucian dan kehormatan kemaluan pasangan kalian. Mau pasangan kita tidak selingkuh, jangan selingkuh. Allah jaga dia itu. Kalau dia bobrok sekali Allah punya hukuman, punya cara kok. Gak usah khawatir. Dan Allah akan buktikan di lapangan tuh. Siapa yang salah, siapa yang benar, Allah buktikan nanti dalam kehidupan. Gitu kan. Kita difitnah, digibah, diceritain macam-macam. Bagaimana cara menghadapinya? Diam. Gak usah ngomong, gak usah balas. Gak ada gunanya. Loh nanti saya ditolimi. Iya. Kalau ada orang nanya, jawab. Kalau enggak dia maju, enggak usah. Allah Maha Esa, Maha melihat, Maha mendengar, Maha mengetahui akan menghukum itu. Salah dihukum, enggak usah khawatir. Tetap kita aktivitas sesuai seperti, biasa, kita berusaha untuk bisa mengerjakan ibadah semampunya. Bangun rumah tangga bukan di asas kecurigaan, tapi kepercayaan. Yang ketiga, tidak boleh meremehkan pasangan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak meremehkan pasangan. Apapun yang dia kerjakan, kita terima kasih. Istri masakin masakan, alhamdulillah, terima kasih jazakillahu khair. Suami belikan sedikit pun apa-apa, jangan pungkirin. Terima kasih jazakallahu khair. Ucapan terima kasih ini akan membuat orang jadi beban. Ya, kadang-kadang bebannya maksudnya mau memberikan lagi apa ya, karena diterima kasih. Gitu maka kita tidak boleh tidak menilai kebaikan orang. Nabi SAW paling gemar memberikan pujian kepada pasangannya. Dan ini sebuah sunnah. Tidak boleh juga seorang suami, poin yang selanjutnya, tidak boleh seorang suami membiarkan komando rumahnya kepada istrinya. Harus dia yang memimpin. Istri boleh memberikan masukan, silahkan. Tapi keputusan final di tangan suami harus sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala tentunya. Banyak rumah tangga jadi kacau karena istrinya yang ngatur, terima gaji, semua gaji dikasih istrinya. Kalau dia butuh apapun minta sama istrinya. Kenapa harus begini? Berikan istri kewajiban, nafkah. Apa itu nafkah? Tidak bisa berputar kehidupan tanpa nafkah itu. Makan, minum, listrik, segala itu. Selebihnya Anda punya hak untuk bersedekah, bantu orang tua Anda. Itu hak syar'i. Kewajiban hanya memberikan nafkah pokok, gitu kan? Jangan dialihkan ini. Dan setiap istri harus bisa mendukung suaminya untuk jadi pemimpin. Untuk apa ada presiden? Kenapa presiden satu? Kenapa raja satu? Kenapa khalifah satu? Kenapa ndak lima? Satu cukup pemimpin. Dalam rumah tangga Allah pilih suami sebagai pemimpin dan dia penentu keputusan final. Perang atau tidak, maju atau tidak, keluar atau tidak dan hormatin keputusan itu. Tidak boleh diberikan kepada yang bukan haknya. Ini penting. Banyak rumah tangga jadi kacau karena yang mengatur si istri nggak bisa. Istri patuh menjalankan, suami yang menjalankan, memerintahkan, menginstruksikan. Dan suami di sini tidak boleh egois tentunya. Dia menjalankan sesuai dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya juga tidak boleh mencelah mengkritik perbuatan yang sudah benar ini juga poin yang diingat oleh para ulama sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah mendukung kalau dia sudah buat satu perbuatan baik dan tidak boleh mencela, nggak usah celah. Nabi SAW kalau tidak suka sesuatu maka beliau tidak menghinanya tapi cukup diam dan tidak menyentuhnya. Tidak pernah berterima kasih. Harus sering berterima kasih kepada pasangan. Ucapkan terima kasih sudah saya ucapkan tadi. Jauhi pertengkaran, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sering menjauhi pertengkaran dan menghadapi masalah rumah tangga dengan sangat tenang. Pada saat Aisyah lagi duduk dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri yang lain sempat mengirim sepiring kurma untuk dimakan Aisyah dengan Nabi SAW. Waktu melihat kejadian tersebut, Aisyah cemburu langsung menepis piring kurma tersebut dan berantakan. Berantakan semua kurmanya. Apa kira-kira perilaku Anda kalau sebagai suami di sini? Mungkin kita sudah ngamuk. Tapi di sini apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada pembantu yang sedang membawa kurma tersebut? Pungutlah kurma ini karena ibumu sedang cemburu. Udah. Pernah saya kasih contoh dalam masalah poligami ini karena kasusnya memang yang Nabi sedang hadapi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau sudah kita. Pernah Aisyah masak masakan Kemudian Sauda, istri Nabi yang lain, lagi ada di dekat Nabi SAW. Kata Aisyah, wahai Sauda, Nabi akan makan masakanku. Saya mau kau juga makan. Kata Sauda, saya nggak mau makan. Kata Aisyah, kalau kau tidak makan, saya akan coret makanan ini di wajahmu. Kata Sauda, saya tetap tidak mau. Lalu ternyata Aisyah lakukan benar, dicolek makanan itu dicoret di mukanya Aisyah. Di depan Nabi SAW. Hadis ini sahih riwayat Bukhari. Lalu pada saat melihat kejadian tersebut, kira-kira bagaimana anda kalau sebagai suami? Kadang-kadang kita selalu tegang. Gitu kan. Perhatikan bagaimana Nabi SAW hadapi. Nabi tersenyum, tertawa melihat itu. Nabi ketawa menghadapinya. Sauda dan Aisyah berharap Nabi bela. Siapa yang dibela nih? Nabi nggak bela. Nabi bilang sama Sauda, sebagaimana dia coret wajahmu, coret juga wajahnya. Sauda coel juga makanan itu dicoret juga di wajahnya Aisyah. Akhirnya Aisyah sama Sauda faham perbuatan ini tidak benar nih. Karena tidak ada tidak didukung oleh suaminya. Mereka berhenti akhirnya sendiri. Dan tidak terulang lagi selamanya. Banyak orang hadapin dengan ketegangan. Tidak. Kata Umar, saya bangga melihat laki-laki yang kalau pulang ke rumahnya, dia kembali seperti anak-anak. Bercanda supel aja di rumah. Gak usah tegang. Biasa aja, hadapin dengan tenang, pecahin masalah dengan tenang. Seperti itu. Kemudian tidak boleh bersifat kasar. Tegas boleh, tegas. Ini nggak boleh, ini boleh. Tapi kasar tidak boleh. Nabi SAW melarang orang berbuat kasar, baik istri ataupun suami. Tapi kalau tegas boleh, ini nggak boleh, ini boleh, ini nggak boleh, ini boleh, gitu kan? Jadi ini termasuk anjuran Nabi saw Kemudian juga termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhias untuk pasangan. Ini banyak istri kita muslimat yang meninggalkan masalah ini, menganggap nggak penting dan buat suami. Padahal itu perintah agama. Kata Nabi SAW, wanita ahli surga wanita yang bisa membangkitkan syahwat suaminya. Kata ulama hadis membangkitkan syahwat di sini maksudnya adalah bagaimana dia berdandan dia berdandan, dia berhias sehingga suaminya jadi tertarik untuk mendekati dia. Begitu pula laki-laki. Anda pun laki-laki disuruh berdandan untuk suami, untuk istri. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu tafsir ayat Al-Qur'an surah An-Nisa, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa lahunna mithlu alaihinna bil ma'ruf wa lirrijali alaihinna darajah." Al-ayah dan para wanita memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya. Dan di mata laki-laki mereka juga punya kedudukan. Kata Ibnu Abbas, aku senang berhias. Tentu berhias ini bukan pakai lipstik. Sebagai laki-laki, pakai baju yang disenangi oleh istri, dia suka baju warna hitam pakai, dia suka pakai baju apa, suka di rumah bersama istri dipakai. Begitu pula suami, Begitu pula istri memakai apa yang suaminya suka, yang kira-kira menutup pandangan mata dia dari yang haram di luar rumah, gitu kan. Hal mendasar ini harus dilakukan. Berhias, gitu. Kan. Kata Ibnu Abbas, saya senang berhias untuk istri saya sebagaimana saya senang dia berhias buat saya. Banyak laki-laki egois. Dia mau istrinya mandi, rapi, pakai minyak wangi. Tapi dia sendiri pulang keringatan, bau badannya nggak enak langsung mau menyentuh orang. Nggak boleh. Mandi dulu, rapi seperti dia. Begitu pula sebaliknya, banyak istri yang tidak mau dandan, mau suaminya pakainya rapi, disetrikain rapi, tapi dia sendiri nggak pernah. Subhanallah, banyak muslimah semoga Allah berikan hidayah. Kalau pergi acara perkawinan luar biasa dandannya, depan suaminya luar biasa berantakan gitu. Dipakai daster yang sudah 10 tahun tidak diganti-ganti, gitu kan. Rambut sudah nggak disisir lagi, Suami juga begitu biasa, sarungnya juga sama 15 tahun supaya adil. Enggak diganti-ganti. Celana dalamnya sudah robek, enggak diganti. Kenapa, akhi? Kenapa, ukhti? Ingat dalam Islam ada doa untuk orang pakai baju baru, enggak ada doa pakai baju lama. Kalau orang pakai baju baru kita disunnahkan mendoakan kan ilbis jadidan wa ishamidan wa syahidan. Semoga kau selalu pakai baju baru, semoga hidup memulia, semoga pada saat mati kau mati syahid. Enaknya orang pakai baju baru dapat manfaat doa. Jangan tunggu baju robek baru kasih. Enggak enak sodaka itu saya bilang kemarin kalau pakai daripada. Keluarin aja tuh makanan dari kulkas daripada rusak. Daripada ini juga balasannya Allah juga daripada untuk dia. Daripada baju itu robek, kasih aja orang. Tidak bisa, kasih yang baik. Saling memberikan hadiah. Ini juga poin penting. Kata Nabi SAW, tahadu tahabu. Saling memberikan hadiah, maka kalian akan saling mencintai. Saling memberikan hadiah, walaupun kecil, apapun itu. Berikan hadiah. Saya sering temukan kasus di Jakarta, ada bapak-bapak hobi memberikan hadiah istrinya. Bawa bunga, beli apa, baju, beli ini. Tapi tidak ada unsur timbal balik. istri yang tidak pernah berikan hadiah sama sekali. Sampai pernah mengeluh dengan saya ada orang yang mengatakan, saya selama menikah 15 tahun, hampir setiap kali saya berikan hadiah istri saya. Tapi istri saya kalau saya kasih uang, kalau dia beli baju, nggak pernah belikan baju kaos saja nggak pernah. Suaminya beli sendiri. Kenapa bu seperti ini? Sama sebaliknya juga gitu. gitu kan. Mestinya kita saling memberikan hadiah satu sama yang lain. Perbaharui keadaan rumah itu. Kemudian juga tidak boleh mengekspos, mengeluarkan rahasia ranjang. Ini penting. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, janganlah seseorang di antara kalian menceritakan apa yang dia lakukan dengan pasangan hidupnya. Maksudnya di sini hubungan biologis percumbuan. Kalau Allah berikan kita istri yang masya Allah punya kelebihan dalam melayani ini, alhamdulillah. Kalau suami di, <coughs> kalau seorang istri diberikan suami yang masya Allah melayani sudah cukup. Jangan ceritakan kepada orang lain cukup mereka saja yang tahu gitu kan jadi bagaimana mereka saling tahu karena mengekspos ini adalah hal yang buruk kata Nabi SAW jangan kalian lakukan itu kata Asma binti Abi Yazid sahabat Nabi radhiyallahu anha beliau berkata betul ya Rasulullah laki-laki di Madinah mengerjakan perempuan mengerjakan Istri saya begini, istri saya begini, suami saya begini, suami saya begini. Kelebihan diceritakan semua. Kata Nabi SAW, janganlah kalian kerjakan itu. Jangan lakukan itu karena itu perumpamanya seperti setan laki-laki. Ketemu dengan setan perempuan di jalanan lalu mereka berhubungan biologis sementara semua orang melihatnya. Banyak terjadi rumah tangga rusak, direbut istrinya oleh temannya, direbut suaminya oleh temannya. Apa kasusnya? Karena suka cerita masalah ini. Kalau seorang suami dikasih oleh Allah istri yang masya Allah melayani biologisnya dengan perbuatan yang ikhlas melayani suaminya dengan dandan yang luar biasa lalu dia bangga dia cerita sama temannya istri ana begini istri ana begini istri ana begini kira-kira dari teman teman yang hadir nih kalau istrinya tidak begitu apa yang dia pikir Oh berarti istrinya ini punya kelebihan. Bukan mustahil dia telepon istrinya, dia ganggu istrinya, bahkan sering terjadi cerai akhirnya menikah dengan orang itu. Begitu pula perempuan, suami saya begini, suami saya begitu. Kalau ada yang hadir di antara teman-temannya, suaminya nggak begitu, apa kira-kira yang dia pikirkan? Ganggu suaminya temannya ini. Jadilah ribut dalam masalah rumah tangga itu. Nggak boleh, harus diperhatikan masalah poin seperti ini. Kemudian dalam hubungan biologis juga disebutkan ya oleh para ulama tentang rumah sunnah adalah menjalankan sunnah pada saat berhubungan biologis. Seperti misalnya sabda Nabi SAW, bukan dari golongan ke orang yang tidak memulai dengan cumbuan. Orang harus ngobrol, bercumbuan, itu sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampai gairah bangkit, baru kemudian bergaul. Dan itu pun diikuti juga dengan sunnah Nabi SAW yang lain adalah membaca doa sebelum biologis. Kata Nabi SAW, siapa yang membaca sebelum berhubungan? Ya, ya Allah jauhkan Allah majani syaitan wa jannib syaitani ma razaqtana. Ya Allah jauhkanlah kami dari syaitan dan jauhkan syaitan dari apa yang kau berikan kepada kami sebagai rezeki. Maka kalau mereka dikaruniai anak tidak akan pernah diganggu oleh syaitan selamanya. Dalam masalah biologis yang merupakan inti daripada rumah tangga juga tidak boleh menggauli istri pada saat sedang haid. Dan tentu banyak sekali bahasan berhubungan dengan masalah ini. Jadi akan ada penyakit, akan ada masalah. Dan dari sisi yang lain memang Allah mengharamkan masalah itu. Tidak boleh menggauli istri dari dubur. Kata Nabi SAW, Allah melaknat orang yang mendatangi dukun dan peramal, serta yang menggauli istrinya dari dubur. Kemudian juga ada orang yang melakukan kalaupun dia menikah lagi, dia poligami, dia tidak melakukan hal haknya Allah Subhanahu wa taala dalam hukum agama itu. Seperti misalnya tidak berlaku adil, ya. Dia berlaku kezaliman di situ, maka ini juga termasuk pelanggaran agama. Saya tutup teman-teman sekalian dengan poin yang selanjutnya adalah jadi sudah kita tadi ibadah, membangun rumah tangga karena ibadah. Poin kedua, bagaimana kita membangun keluarga yang bertauhid, mengisahkan Allah Subhanahu Kemudian yang ketiga, kita coba menerapkan sunnah-sunnah Nabi dalam rumah tangga yang akan menghilangkan banyak sekali cekcok dalam rumah tangga sebagaimana poin sudah saya jelaskan tadi. Kemudian yang keempat dan terakhir adalah bagaimana membentuk rumah yang sesuai dengan sunnah. Yang pertama yang harus diperhatikan di rumah rumah yang Islam adalah rumah yang sesuai dengan sunnah, rumah yang tidak ada anjingnya. Dan ini Tentu tadi kalau Anda mau lihat rujukan buku saya yang saya bahas, ada dua buku masalah rumah tangga yang bagus terbitan Pustaka Tazkiyah agar suami disayang istri. Sebaliknya ada pasangannya agar istri disayang suami. Ini buku rumah tangga yang cukup bagus membahas detail terbitan Pustaka Tazkiyah ditulis oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Hamd. Ini terjemahan bahasa Indonesia. Kemudian yang akan saya baca sebentar lagi tentang masalah rumah-rumah sesuai dengan sunnah ada judul buku rumah yang tidak dimasuki malaikat ini buku cukup panjang lebar membahas tentang masalah siapa malaikat kemudian siapa tuh syaitan kemudian rumah-rumah yang tidak dimasuki oleh malaikat tapi saya tidak bahas semuanya tentunya saya akan bacakan poin-poin <coughs> yang pertama rumah yang tidak atau di dalamnya terdapat anjing disebutkan Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam riwayat Imam Ahmad, Imam Bukhari, Imam Muslim dan Imam Tirmidzi juga Ibnu Majah. La tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Juga tidak memasuki rumah yang di dalamnya terdapat gambar atau patung. Hadis yang lain riwayatkan oleh At-Tabarani, "Innal malaika la tadkhulu baitan fihi kalb." Sesungguhnya malaikat rahmah, pembawa rahmat, tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing. Dalam hadis yang lain riwayat Tabarani juga innal malaikata la tadkhulu baitan fi kalbun wala surah. Sesungguhnya malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing juga patung. Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengadakan perjanjian dengan Jibril Pernah Nabi SAW janjian dengan Jibril untuk bertemu di waktu tertentu. Ketika waktu pertemuan itu tiba, ternyata Jibril tidak datang. Sambil melepaskan tongkat yang dipegangnya, Rasulullah SAW bersabda, Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Tetapi, kenapa Jibril belum datang ya? Ketika Rasulullah SAW menoleh, beliau melihat ternyata di bagian depan tempat tidur beliau. Ada tempat tidur seperti kita ranjang biasa, di bawahnya ada kosong, ada tempat. Ada seekor anak anjing kecil. Lalu kata Nabi SAW, kapan anjing ini masuk? Tanya beliau, Aisyah berkata, entahlah, aku juga tidak tahu. Setelah anjing itu kata Nabi SAW keluarkan. Setelah anjing itu dikeluarkan oleh Aisyah Romanha maka tiba-tiba Jibril masuk. Lalu Nabi SAW bertanya, mengapa engkau terlambat wahai Jibril? Tanya Nabi SAW kata Jibril, karena tadi di rumahmu ada anjing. Ketahuilah, kami para malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing ataupun patung. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi tidak ada hubungannya sama sekali antara anjing dengan rumah seorang muslim. Ini harus difahamin. Kemudian juga yang kedua adalah rumah yang ada gambar tadi, patung. Saya heran ada orang yang suka membuat patung. Apa hubungannya nggak tahu. Tanah, batu disusun lalu kemudian dianggap punya kesaktian. Di Jakarta kadang-kadang saya lihat, saya tidak tahu di sini, tapi di Jakarta itu ada rumah-rumah muslim. Di depannya ada nggak tahu patung apa, makhluk apa itu dibuat patung pegang pentungan, gitu kan. Saya nggak tahu apa maksudnya, apakah kalau pencuri datang bisa dipentung sama patung itu atau apa Allah alam. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam sudah memberikan pelajaran kepada kita. Waktu um, kaumnya menyembah berhala, patung-patung dan patung di zaman Nabi Ibrahim alaihissalam besar sekali. Diambil oleh Nabi Ibrahim alaihissalam apel yang ada di depan yang dikasih sesajen oleh kaumnya, diambil di depan mereka. Lalu Nabi Ibrahim alaihissalam makan patung apa e, apel itu. Orang-orang kaumnya ini betul-betul mengkultus ya, mensakralkan patung-patung ini. Mereka tidak berani sama sekali dengan patung takut dikutuk dan segalanya. Nabi Ibrahim sengaja ngambil apelnya dan makan. Lebih jauh lagi Nabi Ibrahim AS berkata, wahai yang dianggap Tuhan, diajak bicara patung itu. Kau tidak marah saya ambil apelmu. Jelas patung nggak mungkin bisa nyaut kan gitu. Tapi kaumnya lihat semua kejadian itu. Lalu Nabi Ibrahim AS melakukan perilaku yang lebih jauh lagi. Apelnya diambil dilempar ke patungnya. <coughs> tergeletak apelnya, jatuh. Kata Ibrahim, kau tidak marah? Coba lawan saya. Gak bisa buat apa-apa. Lalu Nabi Ibrahim AS tinggalkan kaumnya. Sambil berkata, sungguh kau tidak layak jadi Tuhan. Kaumnya mulai berpikir, dan ini banyak orang seperti itu, subhanallah. Sekarang dengan zaman teknologi seperti ini pun, masih banyak orang yang menyembah berhala ini. Menganggap punya kelebihan. Dan ini tidak boleh. Semua patung, jenis patung dianjurkan untuk tidak ada, terutama yang berjiwa, hewan, manusia atau mungkin digambarkan syaitan ataupun malaikat ini empat yang dikatakan tidak mungkin atau tidak boleh ada di rumah seseorang. Selanjutnya adalah rumah yang di dalamnya ada lonceng. Ya, lonceng menyerupai lonceng gereja atau sebagian ulama juga mengatakan masuk dalamnya lonceng jam. Jadi usahakan dicari jam yang tidak ada. Sekarang kan alhamdulillah ada jam yang ada azannya. Setiap waktu sholat dia azan sendiri itu bagus di rumah ditaruh daripada lonceng. Saya juga sekali ingatkan kalau ada masjid, jauhi jam-jam yang ada loncengnya, hanya kena ikut-ikutan sama orang. Gak usah ada lonceng. Dengarkan hadisnya. Dikatakan dalam hadis riwayat Muslim kata Nabi SAW, la tashabul malaikatu rifqatan fiha kalbun au jaras. Malaikat tidak akan menemani kelompok manusia yang di tengah-tengah mereka ada anjing dan juga ada lonceng. <coughs> dan juga ada lonceng. Jadi jelas di sini dilarang oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam <coughs> untuk ada lonceng. Jadi rumah kita harus dijauhi. Tidak boleh sama sekali ada hal seperti ini. Siapa yang memelihara anjing, maka bisa mengurangi pahalanya dia. Tadi saya sudah bahas ada anjing, ada patung. Di sini ada hadis yang tertinggal belum saya baca. Siapa yang memelihara anjing di rumahnya ya, ada anjing yang dibolehkan, anjing untuk berburu boleh, anjing untuk menjaga sawah atau perkebunan atau peternakan boleh. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Muslim dan Abu Daud disebutkan kata Nabi SAW manittakhadha kalban illa kalba zar'in au kalba saydin yungkasu min ajrihi kulla yaumin kirat barang siapa yang memelihara anjing selain anjing untuk kepentingan di sawah di ladangnya atau peternakannya atau untuk berburu maka pahalanya akan susut setiap hari satu kirot satu gunung ngapain kita jaga pelihara anjing gara-gara itu nggak perlu gitu kan kemudian selanjutnya juga Poin ketiga, ya, tadi poin pertama rumah yang tidak akan dimasuki malaikat atau rumah yang tidak berkah itu ada anjingnya, poin kedua ada patungnya, poin ketiga ada loncengnya. Kemudian poin-poin keempat adalah rumah yang dipenuhi dengan musik. Ini poin yang saya ingin titik beratkan lebih jauh, teman-teman sekalian. Coba bangun rumah kita kalau mau sesuai dengan sunnah yang ada cuma tilawah Al-Quran dan ceramah. Perhatikan, kalau orang yang masih menganggap musik itu boleh, saya akan menukil beberapa pendapat ulama. Coba direnungi baik-baik. Kalau orang berikan atau Allah berikan kepada kita kelebihan suara indah, maka gunakan untuk tilawah Al-Quran. Karena memperindah suara pada saat tilawah Al-Quran itu adalah disunnahkan. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Abu Dawud, Nasai dan Darimi, Imam Ahmad dan Ibnu Majah dengan sanad sahih, Zayyinul Qur'ana bi aswatikum. Hiasilah Al-Quran dengan suara-suara kalian. Kemudian dalam hadis Bukhari Muslim, Allah li syai'in ka'adzni ka'idnihi li nabiyyi husnus sauti yataganna bil Qur'an. Allah tidak pernah memberi izin untuk mengerjakan sesuatu seperti dia memberi izin kepada nabinya yang bersuara bagus untuk membaca Al-Qur'an. Kalau itu boleh. Tetapi kalau musik di sini, perhatikan apa pendapat para ulama. Ini bukan perkataan saya dan saya sudah jelaskan tadi malam waktu kita bahas masalah surga tidak akan pernah bertemu teman-teman sekalian antara mencintai musik dengan cinta Quran. Dua hal yang bentrok. Kalau antum mau hafal Quran, wasiat pertama ustadznya kalau dia faham pasti tinggalkan musik dan interaksi dengan lawan jenis yang diharamkan. Kalau itu dilakukan insya Allah dalam beberapa bulan sudah hafal Quran. Tapi kalau ada dua hal ini luar biasa. Pasti terlupakan ayat-ayat Quran itu. Perhatikan Abu Bakar adalah anhu berkata, Nyanyian dan alat musik itu adalah seruling syaitan, kata Abu Bakar radhiyallahu sahabat Nabi. Kemudian Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, nyanyian itu dapat menumbuhkan kemunafikan di dalam hati. Al-Qasim bin Muhammad mengatakan, menyanyi itu termasuk perbuatan batil dan setiap yang batil bagian dari neraka. Khalifah Umar bin Abdul Aziz berkata, nyanyian itu berawal dari syaitan dan ujungnya adalah kebencian kepada Allah. Imam Malik bin Anas berkata, bagi kami nyanyian itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang fasik. Imam Syafi'i berkata, ini bukan perkataan saya, perkataan Imam Syafi'i, imam ulama-ulama besar. Menyanyikan nyanyian adalah perbuatan sia-sia yang dibenci dan menyerupakan kebatilan dan kesia-siaan. Imam Ahmad bin Hambal berkata, nyanyian itu dapat menumbuhkan nifak di dalam hati. Saya sama sekali tidak tertarik pada hal yang seperti itu. Para pengikut Imam Abu Hanifah juga mengatakan mendengarkan nyanyian termasuk perbuatan fasik dan tenggelam dalam keasikannya merupakan kekufuran. Imam Qurtubi berkata, nyanyian itu merupakan salah satu dari yang dilarang dalam Al-Quran dan Sunnah. Imam Ibnu Salah, ulama mustalah hadis yang berkata, nyanyian yang diiringi musik hukumnya haram secara ijma. Secara ijma. Nas tentang masalah pengharaman ini adalah Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Isra ayat 64 di mana Allah Subhanahu wa taala berkata kepada iblis, "Dan hasunglah siapa yang kau sanggupi di antara mereka dengan seruanmu atau suaramu." Kata Imam Mujahid, pemimpin ahli hadis, ahli tafsir, mengatakan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, seruan atau suara syaitan yang dimaksud dalam tafsir ayat ini adalah nyanyian, seruling, dan alat-alat permainan yang membuat kita menyanyiakan waktu. Ini perkataan para ulama. Kemudian firman Allah dalam surah Luqman, "Wa minan nasi may yashri lahwal hadithi yudillan nas an sabilillah." Dan di antara manusia ada yang mempergunakan permainan kata-kata yang e, bisa menyesatkan manusia dari jalan Allah. Kata Imam Mujahid rahimahullah seorang ulama tabi'in, perkataan yang tidak berguna dan sia-sia adalah mendengarkan musik dan nyanyian Abdullah bin Mas'ud bersumpah tiga kali berkata, firman Allah ini yang dimaksud adalah mendengarkan musik itu sendiri. Dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, La yakunanna min ummati akwamun yastahilluna al-hirra wal-harira wal-khamra wal-ma'azif. Akan muncul dari umatku nanti sekelompok orang yang menghalalkan sutra bagi laki-laki, khamar, minuman keras dan juga alat-alat musik. Kemudian kata Nabi SAW, bisa saja mereka sibuk dengan makan dan minum, sebagaimana disebutkan dalam silsilah hadis yang sahih. Nanti akan datang umatku, selompok umatku menghabiskan makanan dan minuman, serta mereka bermain-main sampai pagi dengan musik, sampai akhirnya Allah mengubah mereka menjadi kera dan babi. Hadis sahih semua ini. Jadi di sini kita harus perhatikan bahwasanya Nabi SAW melarang untuk adanya musik. Subhanallah, saya coba terapkan dan saya sampaikan ke pengajian-pengajian saya, coba Bapak Ibu sekalian, wajar, wajar kita berhijrah berganti. E, sebagaimana kita hobi dengan musik, sering beli DVD-nya, sering beli, e, sering mengidolakan artis-artisnya, sekarang coba kita ubah. Kita coba ubah itu ke taklim, pengajian. Saya yakin kalau kita fair menjawab, insya Allah dengan izin Allah, hadir di majelis ilmu seperti ini, pasti ada ketentraman jiwa kita rasakan. Pasti kita rasakan ada kenikmatannya. Begitu pula dengan orang yang hadir di acara musik, mereka juga merasakan sama punya kenikmatan. Tapi dua perbuatan ini, amal soleh dan perbuatan maksiat tidak bisa bersatu kenikmatannya. Kalau kita menikmati majelis ilmu begini, kita akan kehilangan kenikmatan untuk bermaksiat. Sebagaimana orang maksiat akan kehilangan kenikmatan ibadah. Ini satu hal yang harus kita pahami Tidak bisa bersatu satu sama yang lain. <coughs> saya bilang sama jemaah saya di pengajian Jakarta, kalau seandainya Anda mau lebih enak, lebih tenang hidupnya, coba satu minggu saja praktekin. Tinggalkan musik secara mutlak. Coba jangan dengar musik dan coba dari tilawah ke pengajian, tilawah ke pengajian. Setan akan coba terus menusuk tubuh kita, mengatakan ini hiburan, ini begini, ini. tidak, saya tidak mau. Coba dengarkan. Setelah seminggu, coba dengar kembali kalau memang Anda bukan saya bolehkan dengar musik, tapi coba kembali seperti dulu Anda dengar. Akan terjadi di situ goncangan jiwa dalam hati kita, kita akan menolak itu. Subhanallah ada seorang pengusaha marmer di kota Makassar terkenal sekali. Dia ikut haji sama saya Kemudian saya coba nasehatin, pur butuh proses memang dalam berapa bulan dia berubah. Sekarang dia berubah sekali, masya Allah penampilannya dia sudah berjenggot, dia sudah menjaga sholat lima waktu di masjid, istrinya juga sudah berubah penampilannya, dan mereka di mobil sudah nggak pernah dengar musik. Saya sempat naik mobil kemarin sama mereka di Makassar, kemudian diajak makan, lalu saya tanya suami istri di mobil, saya bilang bagaimana perasaannya sekarang sudah setelah diterapkan tinggalin musik. Istrinya yang tadinya memang sudah sering dengar musik bilang sama saya, Betul-betul Ustadz sekarang kalau saya dengar musik seperti saya jadi bertanya kenapa dulu saya bisa mendengarkan dan kenapa dulu saya beli gitu. Seakan-akan tidak ada sesuatu yang bermanfaat di situ. Dan memang itu betul. Bahkan Abu Bakar mengatakan itu adalah mazdamirus syaitan. Justru sekarang rindunya kalau naik mobil langsung putar tilawah, langsung yang ada terjemahannya, langsung dengarkan ceramah. Dan ini ada manfaatnya, ilmu kita bertambah dan juga adalah bagian daripada ibadah. Selanjutnya adalah rumah Rumah di dalam uh, uh, rumah yang sesuai dengan sunnah adalah rumah yang tidak ada di dalamnya kemaksiatan secara umum, terutama dosa-dosa besar seperti khamar, perjudian, gitu kan, kemusyrikan, kemudian juga adanya benda-benda yang haram. Jadi hal-hal mendasar ini harus diketahui, seperti misalnya tidak bolehnya ada minuman keras. Mungkin seseorang di antara kita mengatakan, saya tidak minum minuman keras kok. Tapi kita lupa di rumah kita ternyata ada masuk minuman yang beralkohol. Ingat sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maaskara kathiru fakalilu haram. Yang kalau kita konsumsi banyak memabukan maka sedikitnya hukumnya haram. Berapa banyak orang yang tidak faham dan saya ingatkan di majelis ini teman-teman sekalian dan saya juga sampaikan ke istri saya. Saya bilang kalau beli obat-obat di apotik usahakan cari yang tidak beralkohol. Karena banyak obat batuk sekarang, obat-obat cair semuanya beralkohol. Maka jangan dianggap oh karena cuma 0,5% tidak ada masalah. Itu tidak benar. Sabda Nabi SAW yang kalau dikonsumsi banyak bisa memabukkan, maka sedikitnya haram. Harus dijauhi masalah ini, tidak boleh tidak. Ini hal yang mendasar yang harus diketahui. Kata Nabi SAW tentang masalah khamr ini, al khamru ummul khawai ummul fawahish wa akbarul kabair wa man syaribaha waqa ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Khamar adalah biang daripada segala perbuatan keji. Walaupun itu kita tidak sampai memabukkan karena kita anggap cuma sedikit, tapi tetap sama hukumnya. Dia adalah merupakan induk daripada dosa-dosa besar. Dan kalau orang sampai mabuk, maka dia bisa saja sampai menggauli atau berbuat walim terhadap ibunya, tantenya, dari ibu dan dari ayahnya. Kemudian dikatakan dalam hadis lain tiga golongan yang tidak akan didekati oleh malaikat. Orang yang mabuk, Kemudian orang yang sengaja meminyaki tubuhnya dengan bau minyak wangi yang bau minyak yang tidak nyaman karena malaikat tentu menyukai bau yang wangi dan juga orang yang masih junub sampai dia mandi. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh e, disebutkan dalam Sahih Jami' dan disebutkan oleh Al-Bazzar. Kemudian selanjutnya tadi e, selain khamar, selain minuman keras juga perjudian. Sebagaimana Allah SWT mengharamkan perjudian Maka rumah harus dijauhi dari masalah perjudian Kata Nabi SAW Nilai daripada khamar Nilai daripada penjualan anjing Nilai daripada hasil perzinahan Maksudnya uang pendapatannya Dan nilai daripada perjudian Semuanya haram Semuanya hukumnya haram Jadi tidak boleh sama sekali ada Kepada seseorang Rumah juga tidak boleh ada kemusyrikan tadi saya katakan seperti ada orang subhanallah yang mengasuk memasukkan ke dalam rumahnya hasil-hasil yang dititipkan atau buhul-buhul dititipkan oleh orang-orang yang tidak normal gitu kan. Jadi banyak orang bilang mengatakan paranormal. Saya biasa mengatakan para tidak normal. Banyak orang memasukkan di rumahnya titipan-titipan dari orang yang bodoh, bukan orang-orang yang pintar, gitu kan. Selalu dikatakan orang pintar. Ini bahasa yang salah harus dikritik gitu kan. orang-orang man maaf saya bahasakan dukun-dukun dan peramal penyamun ini mereka adalah manusia-manusia yang tidak memahami tentang fitrahnya kita ini manusia adalah khalifah maksudnya khalifah apa Adam alaihissalam khalifah dan semua juga khalifah di muka bumi ini <coughs> manusia ini semua khalifah. Khalifah adalah pemimpin. Fitrah kata para ulama, kalau manusia datang di sebuah tempat maka semua makhluk Allah yang lain pindah baik itu jin, baik itu hewan, semuanya pindah mencari tempat lain karena mereka tahu manusia adalah khalifah. Ini yang mesti difahamin. Ibarat kata ulama, manusia yang datang minta tolong kepada makhluk-makhluk Allah yang lain seperti orang datang kepada terutama syaitan. Dan syaitan ini golongan yang fasik dan kafir dari golongan jin ya. Jadi jin itu sama manusia, ada yang beriman namanya jin mukmin. Ini nggak dikatakan syaitan. Sama dengan orang beriman, manusia yang mukmin. Ini tidak mungkin kerjasama satu sama yang lain. Ada jin yang fasik, jin muslim tapi banyak dosanya. Sama dengan manusia yang fasik. Ada jin yang kafir sama dengan manusia yang kafir. Di kalangan jin, jin yang fasik dan jin yang kafir namanya syaitan. Dipimpin oleh iblis. Jadi semua syaitan pasti jin, tidak semua jin itu syaitan. Gitu kan? Di alam jin ada jihad, perang antara mereka. Kalau bukan karena iblis itu meminta kepada Allah dipanjangkan umurnya, mungkin sudah lama dibunuh oleh jin-jin yang beriman. Nah setan, setan-setan <coughs> ini ya, lebih secara derajat lebih di bawah manusia, lebih rendah dari manusia. Kalau ada manusia minta tolong kepada syaitan, pasti itu karena dia tidak paham tentang kekhalifaannya. Seperti banyak orang-orang yang menjadi dukun dan minta-minta gitu kan kepada syaitan. Misal dia ke gua, manggil-manggil syaitan, ke kuburan, ke bangunan ke pinggir lautan, lalu bersemedi sekian hari, memanggil-manggil syaitan. Ini semua perilakunya kata ulama, bukan kata saya. Ulama menukil mengatakan seperti orang uh, yang dewasa Misal dia anak kuliah, faham, lagi sakit kepala, kemudian lewatlah anak kecil, anak SD yang tidak mengerti apa-apa. Lalu dia bilang kepada anak SD itu, saya sakit kepala, kira-kira apa obatnya? Kata anak SD itu, minum kencing saya. Lalu dia bilang, baiklah, sini kencing kau saya minum. Ini contohnya manusia yang datang minta tolong kepada syaitan. Makanya kalau orang datang ke gua, orang datang ke bersemedi di mana, pasti tidak pernah begitu datang langsung di, setannya datang. Setannya itu juga takut sama manusia. Dia perhatikan, dia lihat manusia ini betul nggak tunduk sama dia. Terus kalau dia terus bersemedi, berapa hari nggak mandi, berapa hari nggak makan, setan bilang betul-betul orang ini bodoh nih, patuh sama saya. Maka setannya pun munculin suara, iya kamu mau apa? Oh saya mau kebal, oh saya mau ini, oh saya mau itu. Maka sama setan disuruh apa? minum kencing, suruh minum darah, disuruh ini, perilaku yang bodoh semuanya. Anehnya banyak manusia yang tidak faham ini, semoga Allah berikan hidayah. Di dalam agama pun kita dilarang, tidak boleh. Kita tidak boleh mendatangi orang-orang yang mendatangi syaitan ini. Ingat Bapak Ibu sekalian, dalam rumah tangga jangan masukkan buhul-buhul syaitan. Buhul syaitan ini adalah pemberian dari dukun-dukun, kertas Kainka, kah diikat-ikat ini nggak boleh masuk ke kemusyrikan dalam rumah kita. Tidak boleh sama sekali. Ini perbuatan-perbuatan yang syirik, jimat-jimat dan segalanya ini tidak boleh sama sekali ada dalam rumah kita. Kata Nabi SAW, mohon maaf sebelumnya, di muka bumi ini ada dua jalan, tidak ada jalan yang ketiga. Anda harus tentukan jalan Anda. Yang pertama jalannya Allah sebagai pencipta langit dan bumi yang tadi kita esakan itu. Dan juru bicaranya Allah, nabi-nabi, Nabi-nabi mewariskan ilmunya kepada para ulama, ulama dibelajar belajar dari mereka para dai-dai. Jadi kalau kita mau kenal Allah, datang ke mereka. Kayak insya Allah majelis ilmu kita ini termasuk menuntun ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Jalan yang kedua dan tidak ada jalan yang ketiga, cuma dua jalan. Anda harus tentukan jalan Anda. Jalan kedua jalannya iblis, syaitan. Juru bicaranya dukun, peramal, penyamun, dan ahli maksiat. Siapa yang ke mereka? Berarti jalurnya ke syaitan. Jelas menyimpang dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah ke mereka. Apa apa kata Nabi SAW? Man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Hadis sahih riwayat Ahmad dan Hakim. Barang siapa yang mendatangi tukang, tenun, peramal, penyamun, penyihir, kan gitu. Lalu dia membenarkan dan meyakini ucapan mereka, berarti dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Dalam hadis lain dikatakan, "Man ata kahinan fasta'alahu an syai' ya, lam tuqbal minhu salatan arba'ina yauman." Siapa yang mendatangi dukun, peramal, penyamun, kemudian mempercayai apa yang diucapkannya, maka ya, dia telah atau tidak dia, dia, dia bertanya, mohon maaf, dia bertanya padanya, maka tidak akan diterima salatnya 40 hari. Dan 40 hari ini maksudnya 40 hari ke belakang ya. <coughs> Jadi jangan lagi ada yang tanya kepada saya, Ustadz, kalau saya pernah ke dukun, apakah saya masih sholat nggak? Kemarin ke dukun, 40 hari nggak diterima sholatnya. Bukan ke depan sholatnya, bukan yang belum dikerjain. Yang sudah dikerjain dihapus 40 hari. Ngapain gitu? Kita punya kita punya senjata, kita punya cara berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berhubungan juga dengan masalah ini, Bapak Ibu sekalian. Kadang-kadang mungkin ada orang ya, tertipu dengan tulisan Arab. Mohon maaf, kertas ditulis Arab, digambar bintang, gambar pedang, tulisan huruf hijaiyah dibolak-balik. Saya pernah temukan di rumah kakak kandung saya sendiri di kota Makassar waktu itu. Dan beliau tidak paham. Alhamdulillah sudah dikeluarkan. Saya waktu masih kuliah S2 di Makassar waktu itu, saya duduk di ruang tamu beliau lagi minum teh. Kemudian uh, saya lihat di atas pintu rumah beliau itu ada kertas warna kuning tua sekali sudah terbuka. Tadinya diisolasi. Terbuka mungkin karena sudah terlalu lama, sudah berapa tahun gitu. Kemudian saya ter, ter, terdorong untuk pergi ke sana, saya ambil kertas tersebut, saya balik. Saya bukan menyombongkan diri ya. Teman-teman sekalian, saya dari tahun 89 SMP di Mesir. Saya 90 sampai 98 saya SMA sama S1 di Madinah. Artinya tiap hari kuping saya ini dengar bahasa Arab. Bacaannya kitabnya kitab gundul, gitu kan. Bukan saya katakan saya sudah tidak paham, salah kalau ada orang sudah sampai ya 8 tahun 9 tahun di negara Arab tidak ngerti bahasa Arab saya tiap hari baca belajar bahasa Arab tapi subhanallah waktu saya lihat kertas di rumah kakak saya saya tidak ngerti apa isinya bayangkan aja tulisan bahasa Arab saya nggak ngerti gitu, gitu kan huruf hijaiyah dibolak-balik gambar pedang gambar ini macam-macam gitu Nanti lama saya perhatikan ternyata di bawah tuh tulisan bahasa Arab, cuman bahasa Indonesia ditulis Arabkan. Siapa yang menempel ini di rumahnya tidak akan masuk pencuri akan selamat tidak ribut suami istri, akan begini tidak kena balak dan segalanya. Ini nggak boleh. Kata Nabi SAW, Man allaka tamimatan fakat asyrak. Siapa yang menggantung nasibnya pada sebuah benda, maka dia telah berbuat kemusyrikan. Tidak boleh sama sekali. Apa hubungannya dengan kertas? Nggak ada hubungannya sama kertas sama sekali. Jadi jangan sampai kita kena diberikan sembarangan lalu kita terima. Ini harus dikeluarkan semua. Ada yang dikasih minyak wangi, ada yang dikasih ini dan seterusnya. <clears throat> Saya tidak tahu sudah diangkat sama teman-teman di YouTube atau tidak. Ada pelatihan rukia yang pernah saya ngisi. Rukia adalah pengobatan syariah yang digunakan untuk mengusir syaitan dan menghancurkan sihir-sihir dari rumah. Kadang-kadang subhanallah pernah ada terjadi di Jakarta seorang istri 5 tahun 6 tahun berumah tangga nggak pernah betah. Setelah dirukia ketahuan dibacain ayat-ayat Al-Quran ketahuan dia ternyata kena sihir dan sering kesurupan sama syaitan. Waktu ditanya, kebetulan teman saya yang ngerukir di Jakarta, kenapa kau masuk? Siapa yang sihir orang ini? Jinnya bilang, ini ditunjuk suaminya sendiri. Lalu ditanya sama teman saya kepada suaminya, Pak, Bapak pernah sihir istrinya? Gak pernah. Istri saya ngapain saya sihir gitu? Kata teman saya coba diingat-ingat, mungkin sebelum nikah. Akhirnya si suaminya bilang, oh iya, sebelum nikah dulu saya pernah ke orang tidak pintar itu. Pergi ke sana, minta. Dan dia pernah taruh sesuatu di minuman istrinya sebelum nikah supaya istrinya suka. Ternyata efeknya enam tahun tidak pernah bahagia. Di Rukia muntah-muntah istrinya setelah Rukia baru sembuh. Dan itu pun setelah si suami juga diajak taubat dan seterusnya. Bayangkan Kadang-kadang ada istri dikasih kertas sama orang Allah alam di Indonesia ini karena kalau sudah gelar-gelar agama sudah semua dipercaya. Ada kiai, ada habib, ada ustadz, ada dai, ada siapalah. Saya tidak katakan secara umum ya, tapi ada di antara mereka menunggangi gelar-gelar ini padahal dia dukun. Banyak sekali orang seperti itu. Ciri-cirinya memberikan kert sembarangan tulisan disuruh taruh di air lah, disuruh tempel di pintu lah. Ini dari mana semua sunnahnya? Pernahkah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam riwayat menitipkan kertas sama sahabat suruh gantung-gantung? Gak pernah sama sekali. Gak pernah sama sekali. Nabi SAW berdoa, mengajarkan agar umatnya selalu bergantung pada Allah SWT dan tidak bergantung kecuali kepada Allah SWT. Jadi ini penting. Ini kadang-kadang antara suami istri karena hanya ingin suaminya suka atau istrinya suka. Kadang-kadang kita tidak pernah letakkan buhul di rumah. Tetapi waktu kita beli rumah, ternyata yang jual rumah itu pakai pelaris. Ditancapkanlah tanduknya sapi, dibuat apalah macam-macam, ditanam rambut apa macam-macam di situ. Itu ternyata bisa berpengaruh pada ketentraman rumah tangga. Itu buhul juga namanya. Atau ada orang lain yang sengaja menyerang kita. Memang tidak senang maka diserang. Maka ini caranya adalah mengobati dengan rukyah syariah. Rukyah syariah. Saya ajarkan ringkas untuk mengindikasi apakah kita ada sihir atau tidak. Cukup baca ayat-ayat rukyah. Baca Al-Fatihah sekali, baca ayat kursi sekali, baca Al-Kafirun sekali, Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Saya ajarkan surah yang dihafal saja. Enam surah ini dibaca, kemudian ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusap dari kepala sampai ke kaki, niat minta kepada Allah agar menghancurkan dan melindungi diri dari sihir. Subhanallah ini sudah sering dipraktikkan dalam pelatihan rukyah yang saya bimbing. Itu kalau diusap dari kepala sampai di kaki, ada saja kalau memang ada sihirnya terasa. Misal di, eh, di eh, tangan lengan sebelah kanan terasa kesemutan atau tiba-tiba sendawa, tiba-tiba pusing, tiba-tiba mau buang air besar, buang air kecil, itu terasa. Kalau itu terasa, maka ulangin ayat-ayat tadi, tiup lagi ke telapak tangan, usap di tubuh yang terasa itu, gitu kan? Yang terasa. Insya Allah <coughs> dengan terapi beberapa hari hilang sihir itu. Berhubungan dengan buhul yang ada di rumah, kalau sering anak terlalu nakal, sering bertengkar suami istri, maka rumah itu harus dirukyah. Nah, ini dirukyah dengan cara diambil air putih di ember misalnya atau air minum yang akan diminum di rumah kemudian ambil tujuh lembar daun bidara. Tujuh lembar daun bidara, daun bidara banyak cukup banyak di Indonesia biasa kalau di Jakarta namanya pohon apel India. Ambil tujuh lembar sunnah Nabi SAW di ulek atau di blender, ditaruh ke dalam air tersebut lalu bacakan ayat-ayat rukyah, ditiup ke air itu. Lalu air itu bisa dipakai mandi dengan cara diusapkan di tubuh, bukan digebiar-gebiurkan. Diambil satu gayung aja, diambil airnya terus diusapin di tubuh yang kita terasa nggak enak tadi, yang merinding, merasa mual, sakit kepala kalau dengar ayat Quran atau tadi habis diusap dengan ayat rukyah, maka ini bisa dipakai. Dan juga sebagian air itu diambil di semprotan setrika, lalu semprot sekitar rumah kita semuanya, terutama tempat-tempat yang sering dirasa nggak nyaman, takut, disemprotin. Karena kadang-kadang rumah itu ditanamin sesuatu buhul oleh orang-orang ini yang tidak bertanggung jawab atau memang dasarnya <coughs> kita sedang diserang oleh orang-orang lain. Insya Allah dengan rukyah syariah ini akan sangat banyak sekali manfaatnya. Rumah itu akan jauh lebih tenang dan seterusnya, gitu kan? Jadi ini hal-hal mendasar yang tidak boleh ada kemusyrikan di rumah dan ini bisa dipraktekin dengan izin Allah Subhanahu wa taala akan menyembuhkan. Kemudian juga termasuk rumah selain kemusyrikan, rumah-rumah yang saya bilang tadi tidak boleh ada kemaksiatan umumnya dosa-dosa besar ya, khamar, kemudian e, kemusyrikan tadi juga tidak boleh di rumah ada benda-benda yang diharamkan termasuk pakaian, pendapatan, makanan. Ya, seperti misalnya laki-laki diharamkan untuk menggunakan emas bagi laki-laki, sutra bagi laki-laki tidak dibolehkan. Dalam hadis Bukhari dikatakan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengangkat dua benda ini emas dan sutra lalu berkata Inna hadani haramun ala zukuri ummati. Dua benda ini haram bagi laki-laki umatku. Laki-laki umatku. Bagi perempuan boleh. Kalau ada laki-laki yang menggunakan ini, dalam buku ini dijelaskan rumahnya tidak akan dimasuk oleh malaikat. Kemudian juga benda-benda yang haram, ya selain pakaian tadi, juga dari sisi makanan. Ya, makanan juga sama, tidak boleh ada makanan-makanan yang haram. Kita sudah tahu seperti babi, anjing, makanan-makanan yang diharamkan atau makanan yang mengandung alkohol <coughs> atau menggunakan media yang dilarang seperti piring dan e, panci atau gelas dari emas. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Inna ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyati dzab wal fidda, innama yujarriru yujarjiru fi batnihi narun nara jahannam." Siapapun yang makan dan minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak, maka dia senang memasukkan ke dalam perutnya api neraka yang sedang bergejolak. Kemudian juga eh, poin yang terakhir adalah jauhi dari rumah kita semua yang menyebabkan kutukan. Disebutkan sini cukup banyak ya. Seperti misalnya, jangan pernah ada hal-hal yang membuat mabuk tadi sudah saya jelaskan. Ini poin pertama. Jangan pernah mabuk di rumah karena mabuk itu maksudnya di luar pun haram ya. Tapi kalau di dalam rumah bertambah hukumnya, rumah itu nanti akan dijauh oleh malaikat dan akhirnya terkutuk rumah itu. Sebagaimana ya bersabda Nabi saw Alaihi Wasallam melalui ibnu Abbas di dalam hadis Sahih riwayat Imam At Tabarani dalam Kitabul Kabir yang berbunyi atani Jibril faqala ya Muhammad inna Allah azza wa jalla la'ana al-khamr wa asiraha wa muqtasiraha wa syaribaha wa hamilaha Jibril pernah datang kepadaku dan berkata, Hai Muhammad, sungguhnya Allah Azza wa melaknat hamar. Laknat ini artinya menurunkan murkahnya Allah atau mengangkat berkahnya. Melaknat orang yang memeras atau membuatnya, melaknat orang yang minta diperaskan atau dituangkan, peminum khamernya dan orang yang membawa dan yang dibawakan, orang yang menjual dan orang yang membelinya, orang yang menuangkan dan orang yang meminumnya. Yang kedua, artinya itu orang yang mabuk dilaknat, berarti kondisi di mana dia berada terlaknat semua termasuk rumahnya. Yang kedua adalah orang-orang yang suka sedih berlebihan terutama pada saat ada kematian, akhirnya mereka memukul-mukul diri mereka. Ini terkutuk juga, ya dilaknat. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam riwayat Ibnu Majah dan Ibnu Hibban, la'anallahu al khamishata wajhaha wasyaqqata jaybaha wadda'iyata bil waili was-subur. Allah melaknat wanita yang memukul-mukul mukanya dan wanita yang suka menyobek-nyobek saku bajunya serta yang suka berteriak-teriak dengan mengungkapkan kecelakaan dan kemalangan karena ada musibah yang sedang menimpahnya. Yang ketiga, rumah orang yang suka menyuap atau sogok ini juga dikenal laknat sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis sahih riwayat Ahmad, Tirmidzi dan Hakim. La'anallahu rashi wal murtashiya fil hukum. Allah melaknat orang-orang yang menyuap dan yang disuap dalam masalah hukum. Ya. Jadi kalau ada yang bertanya apakah sogokan itu masuk dalam semua bab Ustadz, maka saya berikan rincian. Sogok itu adalah sesuatu yang Anda berikan untuk mendapatkan yang bukan hak Anda. Itu namanya sogokan. Jadi misal, ada barang kita datangkan dari luar negeri, mau masuk Indonesia ditahan sama bea cukai. Lalu kemudian kita uruslah proses yang diminta, surat ini, surat itu, surat izin perusahaan segalanya. <coughs> kita sudah siapkan. Pada saat sudah diserahkan kepada bea cukai, ternyata bea cukai masih menahan karena mereka minta duit. Pada saat saya kasih duit untuk mengeluarkan barang saya, masukkah itu dalam sogokan? Jawabannya tidak. Kenapa bukan sogokan? Karena itu hak kita sebenarnya. Sogokan itu yang bukan hak kita. Kita nggak ada hak di situ, ada sebuah jabatan kita ingin kejar, kita nggak layak di situ, lalu kita bayar. Makanya namanya sogokan atau mengambil yang bukan hak kita ini yang dimaksud. Kemudian selanjutnya adalah sama juga wanita atau e, orang yang suka mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Allah melaknat washima. Washima adalah wanita yang mentato dirinya wal mustaishima, mustaishima adalah wanita yang e, mentato orang lain. Jadi dia dia ditato dan dia menato. Kemudian namisha. Namisha adalah wanita yang menipiskan atau mengeruk alisnya. Mutanamisha, wanita yang meratakan atau melembutkan giginya, maksudnya merak, mengikir giginya. Ya, biasanya ada Eh, di masa-masa tertentu kalau sekarang lagi tidak musim biasanya itu musim ya dan ini musiman seperti ini sama setan digodain sekalian banyak orang yang buat giginya dikikir sampai tipis sehingga kalau dia senyum itu kelihatan giginya kayak transparan itu memang ada masa-masa dulu seperti itu mengikir gigi namanya ini tidak dibolehkan beda dengan merapikannya kalau menggunakan behel kena merap, eh, kena merapikan itu tidak ada masalah. Ya itu tidak ada masalah. Tapi kalau mengikirnya itu tidak boleh. Mengikir dalam arti kata memang tidak dibutuhkan. Giginya sudah bagus ditipisin supaya kelihatan kayak transparan. Ini yang tidak boleh. Tapi kalau merapikan itu tidak ada masalah. Sama halnya dengan merapikan anggota tubuh yang lain itu dibolehkan. Seperti misalnya menyukur rambut yang merapikan kalau memang sudah terlalu panjang bagi laki-laki. walaupun perempuan malah sunnahnya memanjangkan kemudian memotong kuku yang dari tubuh memang harus dikeluarkan dan seterusnya. Kemudian juga tidak bolehnya laki-laki menyerupai perempuan atau perempuan menyerupai laki-laki. Ini hal-hal yang dilarang di rumah. Pelanggaran Allah Subhanahu wa taala kena laknat. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari dan Tirmidzi, "La'anallahul mukhannithina minar rijal wal mutarajjilati minan nisa." Allah melaknat perempuan atau laki-laki meniru wanita baik pakaiannya, cara ngomongnya, penampilannya, dan juga wanita yang meniru laki-laki. Dua-duanya dilarang. Dan ini anehnya di Indonesia, kita menganggap mohon maaf orang yang punya kelainan ini, banci, itu biasanya dianggap tokoh masyarakat atau dianggap bahan lelucon atau kita anggap boleh hidup bersama-sama dengan kita. Saya bahasakan hukum syar'i bukan dari saya. Nabi SAW dalam hadis Bukhari pernah melihat banci di Madinah. Ada laki-laki yang menyerupai perempuan. Lalu kata Nabi Alaihi Wasallam keluarkan orang ini dari Madinah sampai dia sembuh. Dianggap penyakit itu. Kalau kita kan tidak. Gitu kan? Dianggap prestasi, dianggap bahan lelucon. Tidak boleh. Sementara mereka lebih cenderung membuka pintu ya, perbuatan kaum Lut atau homoseksual. Perhatikan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam <clears throat> di dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad, mal'unun man sabba abah, mal'unun man sabba ummah, ملؤون من ذهب لغير الله من ذبح لغير الله ملؤون من غير تخوم الأرض ملؤون من كمه أعمى عن طريق ملؤون من وقع على بهيمة ملؤون من عمل يعمل من عمل عملا قوم لوط terkutuklah ya, orang yang mencaci maki ayahnya terkutuk orang yang mencaci maki ibunya, terkutuk orang yang menyembeli binatang tidak karena Allah, tidak menggunakan nama Allah. Terkutuklah orang yang mengubah tanda dan garis-garis tanah yang sudah ditetapkan, mengambil haknya orang lain. Terkutuk orang yang menyesatkan orang buta dari jalan, terkutuk orang yang menyetubuhi binatang dan terkutuk orang yang melakukan perbuatan kaum atau homoseksual. Jadi ternyata di sini dilarang itu, ya. Karena itu akan mereka menghidupkan itu. Alhamdulillah di Indonesia sampai sekarang masih belum ada hukum boleh nikah ya, sesama jenis. Tapi itu di Eropa di mana beberapa negara sudah dibolehkan, ya, sudah dibolehkan. Nah, ini berbahaya sekali. Ya. Kemudian juga termasuk pelanggaran agama adalah rumah yang muhallil dan muhallal lahu. Apa itu teman-teman sekalian? <coughs> Kata Nabi SAW, la'an Allah muhallil wal muhallal lahu. Jadi dalam Islam, kalau seorang suami mencerai istrinya sampai tiga kali dengan waktu yang berbeda dalam keadaan sadar, dia mengatakan saya ceraikan kamu satu, saya ceraikan kamu di waktu lain dua, saya ceraikan kamu di waktu lain tiga. Kalau dua kali dia ucapkan kata Allah at-talaqu marratan, perceraian dua kali. Kalau dua kali diucapkan kalimat tolak maka dikenal dengan tolak raj'i. Cerai bisa kembali. Semenjak diucapkan kalimat tersebut sampai tiga bulan ke depan namanya masa iddah. Boleh kembali tanpa pernikahan. Kalau mereka saling minta maaf, saling memaafkan dan seterusnya, maka berarti tidak ada akad nikah. Tapi kalau lewat masa iddah tiga bulan berarti harus menikah baru. Dengan akad baru, wali baru, dengan saksi dan seterusnya. Seperti nikah baru kalau lewat dari masa iddah. Tapi kalau sudah tiga kali diceraikan, maka hukumnya tidak boleh lagi mereka bersatu kecuali si mantan istri nikah dengan laki-laki lain, tapi pernikahannya normal. Nikah benar-benar pada saat ada masalah nanti sama si suami yang kedua, cerai, maka baru terbuka variabel hukum boleh kembali dengan mantan suami yang pertama. Kalau direkayasa, misal ada laki-laki mempermainkan kadang-kadang kalimat tolak atau istrinya sering buat masalah sehingga minta cerai terus, terus terucapkanlah sampai tiga kali tolak, lalu mereka menyesal. Lalu si suami bilang sama temannya, kamu nikahi mantan istri saya ini, setelah akad nikah ceraikan langsung, supaya bisa halal lagi buat dia. Ini namanya muhallil dan muhallal lahu. Si mantan suami tadi yang suruh temannya nikahi istrinya supaya halal buat dia namanya muhallil dan temannya yang tadi dibayar untuk supaya nikahi atau membantu memenikahi mantan istrinya agar supaya halal namanya <coughs> muhallal lahu. Ini dilaknat dalam agama. Jadi tidak boleh sama sekali. Tidak boleh sama sekali. Jauhi semua yang mendatangkan kutukan seperti ini. Kemudian juga termasuk harus menjauhi ya pelanggaran-pelanggaran meninggalkan kewajiban-kewajiban di rumah. Kalau di sini disebutkan seperti seorang suami istri yang meninggalkan permintaan suaminya untuk berhubungan biologis sementara dia tidak ada ya tidak ada uzur. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad Bukhari dan Imam Muslim juga Abu Daud. Sama ya, kalau suami istrinya minta kemudian dia tidak berikan, tidak ada udur syari, bukan karena capek sekali, nggak ada sesuatu, tidak dilayani, maka ini kewajiban yang harus dipenuhi. Kata Nabi SAW kalau seandainya seseorang memanggil pasangannya keranjang, suami memanggil istrinya keranjangnya untuk berhubungan biologis, kemudian dia tolak, lalu suaminya menginap dalam kondisi marah padanya, maka malaikat melaknatnya sampai pagi gitu kan. Jadi di sini ada kutukan di sini. Kemudian juga rumah yang sering menggunakan atau mengancam orang dengan benda tajam ini juga dikutuk. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kalau kita mau memberikan pisau, memberikan benda-benda kepada pasangan hidup, kepada anak-anak harusnya tidak ditunjukkan langsung ke hadapannya gitu kan. Jadi dibalik atau dibungkus. Kata Nabi SAW, Man ashara ila akhihi bihadidatin fa innal malaikatal anhu wa in kana akhahu li abihi wa ummi barang siapa yang menunjuk atau menakut-nakuti orang lain dengan besi yang tajam maka malaikat akan melaknatnya sekalipun yang sedang dia tunjuk atau dia takut-takutin adalah saudara kandungnya seibu dan seayah jadi ini semua mendatangkan ya laknatnya Allah Subhanahu wa taala Termasuk mendatangkan laknat adalah orang yang meninggalkan sholat atau rumah yang meninggal, rumah yang ditinggali ibadah sholat di dalamnya. Sebagaimana sudah kita tahu, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam perbedaan dasar antara kami dengan orang kafir adalah sholat sampai meninggalkannya maka dia telah kufur. Di sini <coughs> bisa membawa seseorang pada tingkat kekufuran, maka rumah itu akan hilang berkahnya. Rumah yang berbau busuk kita banyak lupa bahwasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang sangat bersih dan menyukai kerapian dan kebersihan. Dan ingat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, Inna Allah jamilun yuhibbul jamal. Ini adalah hadis sahih. Allah itu indah, rapi, bersih dan menyukai kebersihan, kerapian dan kebersihan. Ini harus kita pahami. Seorang istri harus menata rumahnya dengan rapi, eh, mengganti spraynya, membuat rumah itu wangi. Seorang suami juga harus bisa membantu apa yang dia bisa bantu dalam masalah ini. Termasuk rumah yang disukai oleh syaitan adalah rumah yang kotor dan bau. Karena kata Nabi saw Alaihi hati-hatilah atau selalulah berbuat baik dengan para malaikat yang mendampingi kalian dan ketahuilah mereka selalu merasa senang dengan apa yang membuat kalian senang. Artinya mereka suka dengan bau-bau yang wangi dan mereka terganggu dengan apa yang mengganggu kalian. Apa yang mengganggu kalian. Jadi ini termasuk hal yang harus kita ketahui. <clears throat> Kemudian juga termasuk yang harus dijauhi adalah rumah orang yang suka melakukan mubaz tabzir, pemborosan. Misal membuang-buang makanan sembarangan atau misalnya dia melakukan umumnya tabzir. Saya bacakan hadisnya. Inna syaitana yahduru ahadukum inda kulli syai'in min sya'nihi hatta yahdurahu inda ta'ami. Sesungguhnya syaitan selalu hadir dalam lini kehidupan salah seorang di antara kalian dalam segala lini kehidupannya sampai syaitan pun datang ke makanannya. Faida sakatatil lukmatu falyumit. Kalau seseorang di antara kalian sedang makan kemudian jatuh dan makanan itu bukan cairan, artinya tidak melengket padanya kotoran bisa dibersihkan. Makanan kering, kue kering, uh, apalah yang kira-kira bisa dibersihkan. Maka Nabi Hamin Azza dan kalau jatuh tidak melengket kotoran yang kira-kira ya masih bisa dibersihkan ya. Ada mungkin kalau kayak agar-agar atau cairan susah sekali dibersihkan itu lain. Tapi kalau makanan kering, thumma liyakulaha wala yada'uha Sebaiknya dia bersihkan, kemudian dia makan dan jangan biarkan syaitan mengambil makanan itu. Faida faraga falyal'aq asabi'ah. Kalau dia selesai makan pun tetap dianjurkan kata Nabi, dia menjilat jari-jarinya fa innahu la yadri fi ayyi ta'amihi barakah karena dia tidak tahu makanan mana yang kira-kira akan jadi berkah. Tradisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu berusaha selalu berusaha untuk tidak menginapkan makanan di rumahnya dan Nabi Shallallahu alaihi wasallam selalu membagikan semua itu, selalu membagikan kepada <coughs> kepada orang lain. Jadi kurang lebih di sini mungkin masih ada beberapa poin teman-teman sekalian, tapi saya tidak bahas semuanya. Anda bisa kembali ke buku ini nanti, tapi yang jelas itulah kurang lebih gambaran-gambaran global tentang bagaimana rumah itu kita bangun dengan ya hal-hal yang dijauhi atau mendekati sunnah dengan cara menjauhi justru yang bertolak belakang dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan poin-poin yang saya bahas ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga menjadikan rumah tangga-rumah tangga yang sudah ada, rumah tangga yang ya dibangun di atas sunnah Nabi SAW sehingga betul-betul target ya. daripada ayat Allah mawadda warahma ada kasih sayang dan cinta di situ muncul karena kita menjalankan sunnah Nabi SAW. Tapi kalau kita jauh tentu saja tidak akan mendapatkan apa yang telah dijanjikan oleh Allah sebagaimana saya bacakan tadi dalam surah Ar-Rum kalau tidak saya di ayat 21. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Membangun keluarga sunnah. Demikian tema yang disampaikan dan materi sudah disampaikan oleh Ustadz Khalid Basalama. Dan selanjutnya kita masuk di sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk di meja saya. Langsung saja. Pertanyaan yang pertama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz sebelumnya Anda pernah mendengar penjelasan Ustadz tentang orang yang pernah berzina akan mendapatkan pasangan yang juga pernah berzina yang anak tanyakan Ustaz, apakah itu mutlak? Bagaimana caranya agar tidak mendapatkan pasangan yang tidak pernah berzina meskipun sebelumnya dia pernah berzina? Ya. Pertama saya berikan dukungan kepada teman-teman yang bertanya dalam majelis ilmu karena memang pertanyaan itu selain untuk menjawab keraguan dia, dia juga jadi penyebab orang lain jadi tahu hukum. Maka sangat baik kalau orang bertanya asal pertanyaannya ilmiah dan juga sesuai dengan tema gitu. Saya pernah menjelaskan makna firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim az-zani la yanki az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Ayat ini juga hampir serupa yang disebutkan wazani wazani la yankihu illa zaniyatan aw musyrik ya. Kurang lebih artinya, perempuan yang pezina tidak akan menikah kecuali dengan laki-laki pezina atau laki-laki musyrik. Dan sebaliknya, ya, laki-laki ya, pezina tidak akan nikah kecuali dengan wanita pezina. Jadi kalau laki-laki pezina akan dapat wanita pezina, kalau perempuan pezina akan dapat laki-laki pezina. Seperti itu gambarannya. Atau laki-laki musyrik kata Allah. Di sini ya gambarannya kata para ulama adalah kalau orang itu tidak taubat, kalau orang itu tidak taubat. Ada seorang pezina taubat nasuha kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah memungkinkan dia mendapatkan pasangan yang tidak berzina? Mungkin. Sangat mungkin. Yang dimaksud dalam ayat di sini adalah orang yang tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga memang dia pasti akan menikah dengan yang sama dengan dia. Subhanallah sunnatullah ya. Ada ya ayat Al-Qur'an yang berbunyi Tadi saya sempat tulis ayatnya. Disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nur urutan 24 surahnya ayat 26 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim al-khabithatu lil khabithina wal khabithuna lil khabithat والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم perempuan yang buruk kata para ulama tafsir adalah perempuan yang bermaksiat berzina apa saja pelanggarannya, dia akan mendapatkan laki-laki yang serupa dengan dia, yang orang buruk juga. Dan laki-laki yang buruk akan mendapatkan perempuan yang buruk. Serta perempuan-perempuan yang baik at-tayyibat akan mendapatkan yang tayyibin, yang laki-laki juga yang baik. Wat tayyibun, laki-laki yang baik akan mendapatkan lit tayyibat, perempuan-perempuan yang baik. Kata ulama tafsir, maknanya sebentar, makna ayatnya adalah mereka lah orang-orang yang akan terlepas dari apa yang telah diucapkan ya atau apa yang telah dihukumkan secara agama, gitu kan? Artinya tadi dengan taubat dia akan dapat dia akan keluar dari ancaman. Kalau dia pernah khabith, dia pernah buruk kemudian dia taubat, bisa dapat tayyib gitu kan, bisa mendapatkan yang baik. Lahum magfiratun wa karim. Orang-orang yang pernah berbuat dosa akan diampuni Allah Allah asal dia taubat dan Allah akan berikan kepada mereka rezeki yang baik. Kata para ulama tafsir rezeki baik adalah pasangan yang baik dengan dia taubat, dengan dia taubat. Jadi memang bisa insya Allah mendapatkan asal dengan taubat nasuha. Jazakumullah. Kemudian pertanyaan selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim. Dalam sebuah keterangan, jika suami mau berpoligami, tidak ada kewajiban untuk menyampaikan kepada istri. Pertanyaannya Ustaz, ada suami yang secara materi, mental, dan lain sebagainya dia siap untuk poligami. Tapi sang istri pernah mengatakan, jika kamu mau menikah lagi, maka ceraikan saya. Maka yang harus dilakukan suami ketika mendapatkan masalah seperti ini bagaimana Ustaz? Jazakumullah khairan. Iya, jadi saya sering jelaskan masalah poligami ini, Bapak Ibu sekalian. <clears throat> kalau dalam bab sholat, kalau dalam bab sholat, tingkat tertinggi sholat itu adalah tahajud dan istikharah. Tahajud dan istikharah. Maksudnya apa? Sulit sekali orang mengerjakan dua sholat ini kalau dia belum mengerjakan sholat-sholat yang lain. Padahal ini adalah sholat sunnah ya. Sama halnya juga dengan bab nikah. Tingkat tertinggi bab nikah adalah poligami. Adalah poligami. Jadi tidak mungkin ya seseorang bisa mengerjakan kalau dia tidak melalui levelnya dulu. Level pernikahan awal gitu kan. Seperti ibaratnya kalau laki-laki di sini Anda mau menikah, Anda punya satu toko, punya satu perusahaan, punya satu usaha, kemudian mau buka cabang usaha. Kira-kira harus bagaimana? Harus yang pertamanya rapi dulu rapi semua manajemennya, rapi segalanya, kemudian baru membuka pintu yang kedua sehingga nanti bisa rapi jalannya, gitu kan? Karena dia level tertinggi dalam bab nikah, maka harusnya kedua belah pihak suami istri saling memahami masalah ini. Ini hukum Allah. Yang paling sehat sebenarnya poligami adalah bagaimana uh, kedua pasangan saling mengetahui ini adalah hukum Allah dan sama-sama mengerjakan. Karena poligami bukan hanya untuk suami, Poligami juga sebenarnya berfungsi untuk istri yang pertama karena akan dia akan mendapatkan teman ya, bukan cuma teman tapi akan jadi saudara karena anak mereka akan bersaudara. Mereka akan dibawa naungan seorang laki-laki, gitu kan. Jadi memang di sini kebersamaan si istri juga akan mendapatkan manfaat dari situ si suami juga akan memenuhi perintah agama dalam mengerjakannya. Jadi memang harus saling rangkul merangkul untuk menjalankan. Kalau satu pihak belum siap, maka harusnya bisa diberikan pemahaman karena yang akan membuat orang siap menerima satu perbuatan agama atau perintah agama adalah ilmu syar'i. Makanya penanamannya harus matang kepada istri agar dia bisa menerima. Kalau seandainya ada seorang istri yang sudah jelas suaminya punya kemampuan dan dia sudah berusaha untuk memberikan penjelasan. Istri juga sebenarnya faham tentang hukum agama. Lalu dia mengatakan, kalau kau nikah lagi ceraikan saya. Di sini kembali kepada khiar suami. Dia melihat hajatnya, apakah dia mempertahankan istrinya ini yang minta cerai dengan dia menikah lagi atau dia tetap bertahan dengan istrinya. Itu khiar, kembali kepada dia. Tapi apakah si suami akan berdosa kalau dia nikah? Jawabannya tidak. Hukumnya Allah itu. Nggak mungkin kita bisa bantah, gitu kan? Tidak akan pernah ada seorang dai atau ustadz yang beriman pada hari kiamat ataupun ustazah yang berani mengatakan poligami bukan hukum Allah. Itu hukum Allah. Allah jelaskan dalam Al-Qur'an dan dibolehkan menikah poligami ada sebab atau tidak ada sebab. Allah SWT mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa'i matna wa wa ruba'. Kalian boleh nikahi wanita yang kalian sukai dua, tiga dan empat. Itu hukum Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh kita bantah. Kalau kita masih belum bisa menerima, berarti kitanya yang belum faham ilmunya. Makanya harus bisa memahami masalah itu. Si suami nggak boleh egois, dia harus bisa bagaimana caranya merangkul semaksimal mungkin ikhtiar. Kalau memang dia sudah berusaha rangkul tidak bisa, dia boleh melangkah. Itu tidak salah, gitu kan? Tidak salah sama sekali. Jadi dia berikan pemahaman. <coughs> Tapi harus butuh persiapan. Ini yang saya maksudkan. Jadi bukan cuma finansial, bukan cuma masalah fisik, tapi juga masalah bagaimana dia bisa membangun kedua rumah tangga itu, ketiga rumah tangga itu, keempat rumah tangga itu semuanya saling rangkul dengan ukhuwah. Karena targetnya sebenarnya poligami itu bagaimana terjalin ukhuwah antara istri persaudaraan di antara mereka, mereka saling bantu membantu satu sama yang lain, gitu kan? Dan si suami juga bisa mempertemukan antara anak-anak, antara segala. Jadi memang sehat. Kalau itu yang mau bicara masalah kehidupan yang sehat, Allah alam. Jadi di sini khiar, kembali kepada si penanya tadi, dia punya khiar. Dia coba berikan pendidikan, dia coba berikan penjelasan kepada suaminya dan dia lihat kebutuhan dia pribadi. Kalau dia anggap dia butuh dengan poligami itu dan memang dia sudah jelaskan tapi istrinya nggak bisa terima, dia tidak salah kalau dia melangkah. Tapi kalau dia melihat ada mabarat besar, apalagi dia belum tahu calon istrinya yang kedua ini baik atau tidak, maka lebih baik dia pertahankan rumah tangganya, gitu kan? Dia perbaiki pertahankan rumah tangganya dan dia jalanin rumah tangga itu sampai memang dia merasa dia punya hajat yang mendesak, baru dia melangkah. Intinya poligami dibolehkan dalam Islam dan bukan hal yang diharamkan. Ya. Baik, selanjutnya pertanyaan yang ketiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Istri anak bekerja dan punya penghasilan lebih besar daripada penghasilan saya. Istri anak ribau tidak meminta nafkah. Bagaimana saya sebagai suami apakah saya berdosa Nafkah adalah kewajiban suami. Kalau hukum syari kita tanya bolehkah istri punya pendapatan lebih besar? Itu umum saja nggak ada masalah. Khadijah radhiallahu lebih kaya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, gitu kan? Itu hal yang biasa. Tetapi perempuan yang bekerja tidak boleh terganggu atau mengganggu kewajiban dia yang mutlak melayani suami, anak-anak, mengurus rumah itu tidak boleh dibengkalaikan itu kewajiban utama. Ya kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam awal yang akan dihisap dari seorang wanita pada hari kiamat adalah sholat dan hubungannya dengan suaminya. Itu hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Jadi itu akan dihisap oleh Allah pertama kali. Masalah bagaimana dia melayani makanannya, rumahnya, pakaiannya, anaknya dan seterusnya itu adalah nomor satu setelah bab sholat bagi wanita. Jadi memang dalam masalah ini <coughs> istri boleh punya pendapatan, tapi tidak boleh membangkalkan kewajibannya. Bagaimana kalau suami juga bekerja punya pendapatan dan lebih sedikit, lebih kecil? Apakah dia punya kewajiban memberikan nafkah? Jawabannya iya, tetap memberikan nafkah. Nabi SAW Khadijah lebih kaya, tapi beliau berikan nafkah. Kebutuhan dasar rumah dia yang bayar. Lo istri saya lebih enak, tabungannya jadi banyak. Ya nggak apa-apa. Itu haknya dia. Ingat ya, hukum Allah, istri punya hak di harta suami, nafkah. Dan suami tidak punya hak di harta istri. Istri kita dapat warisan tiba-tiba jadi kaya raya gara-gara warisannya. Apakah suami bisa punya hak mengatakan, kan kamu sudah beberapa tahun saya biayain, bagi dong warisannya. Nggak boleh. Nggak ada haknya suami. Sama sekali. Uangnya istri, hasil dagangannya, hasil kerjanya, punya dia. Sebagaimana juga suami, hasil kerja suami punya dia sebenarnya. Cuma yang dia punya kewajiban keluarkan nafkah. Tidak semuanya dia harus berikan kepada istrinya. Tinggal hukum terakhir tadi yang ditanyakan adalah bagaimana kalau seandainya si istri saya ridho, dia nggak mau nerima nafkah, nggak apa-apa. Maka nggak ada masalah, Anda tidak berdosa, gitu kan? Tetapi kalau mau mencari pahala, jangan nafkah tetap dikeluarkan, kebutuhan pokok, bayar listrik, beli makanan sehari-hari, bayar uang sekolah anak, kita bayar laki-laki, itu kewajiban, gitu kan? Semampunya tentunya, ya, semampunya. Selanjutnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kami punya saudara perempuan yang belum menikah karena akalnya kurang sempurna, yang biasa disebut dengan idiot. Seandainya saudara saya melakukan zina, apa yang harus saya lakukan, Ustadz? Jazakumullah khairan kasir. Iya, kalau memang dia dalam kondisi idiot, memang dia tidak mengerti perbuatan dia itu, gitu kan? tentu masuk dalam hukum orang yang tidak berakal dalam agama Islam. Tidak ada hukum baginya, tidak ada taklif, nggak ada beban hukum. Jadi di tentu orang yang melakukan perbuatan zina, saya rasa tidak mungkin orang nggak tahu ya kalau dimaksud idiot sama idiot yang berzina. Tapi kalau orang idiot sama orang normal, nah orang normalnya dihukum, dilaporin, nah, boleh gitu kan. Harusnya memang dia dihukum secara syar'i. Tapi saudaranya ini ya tidak ini dimaafkan, maafu secara agama dinasihat diingatkan, disampaikan secara baik-baik itu tidak boleh kemudian di, dibuat supaya tidak terjadi lagi perbuatan tersebut. Ya sebatas itu, gitu kan. Tapi tidak boleh kita menghukum, jadi tidak boleh kita yang cambuk, nggak boleh kita yang merajam. Itu bukan hukum kita, hukum pemerintah. Kalau berdiri hukum Islam, kalau kita tugasnya hanya menutupi aib tersebut dan coba memperbaiki atau mengisolasi supaya tidak terjadi lagi perbuatan itu. Selanjutnya para malaikat tidak akan masuk ke rumah yang ada anjing, patung, lonceng, rumah yang didengarkan musik dan lain sebagainya. Ustaz, lalu bagaimana dengan malaikat Rakib dan Atid? Apakah hal itu juga berlaku terhadap mereka? Iya, jadi yang dimaksud adalah malaikat rahmah. Kalau Rakib dan Atid itu tetap tidak bisa berpisah dengan orang. Dia dalam keadaan berbuat dosa atau tidak, tetap ada Rakib Atid mengikutinya. Dimaksudnya adalah malaikat rahmah malaikat rahmah yang membawa rahmat Allah Subhanahu wa taala yang datang ke rumahnya gitu kan. Karena memang di, dikatakan dalam hadis yang lain Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat rahmah. Malaikat rahmah yang memang membawa rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hasil dari penerimaan doanya dia, dia minta disembuhin penyakit, Allah turunkan kesembuhannya. Dia minta diberikan rezeki, Allah mudahkan jalurnya malaikat pemandu dia untuk mendapatkan. Itu yang tidak ada, itu yang hilang. Kalau rakib dan nanti tidak bisa berpisah dari manusia. Jadi bukan mereka yang dimaksudnya. Baik, selanjutnya Ustadz bagaimana jika saudara dekat kita menggunakan sihir di rumah dengan dipasang buhul-buhul? Kita sudah menasehati tapi tidak mampu dan anak saya pulang dari rumahnya langsung panas padahal tidak sakit. Apakah dosa kalau kita lebih memilih untuk tidak silaturahmi ke rumahnya beliau? Tidak dosa sama sekali. Tidak dosa kalau kita nggak ke rumahnya. Malah secara maslahat syari Anda tidak boleh ke rumahnya. Tapi tidak putus silaturahim. Tetap boleh telepon, tetap boleh ngobrol. Kalau dia sakit dijenguk, nggak ada masalah. Tapi untuk datang sering ke rumahnya nggak boleh, karena ada buhul, nggak boleh, ada sihir di situ. Karena itu efeknya besar ya masalah sihir itu. Dan coba didakwahin. Ada buku juga sama kalau tidak salah terbisan pustaka tezki yang sering saya pakai di Jakarta itu um, judulnya membongkar praktek sihir dan perdukunan kecil mungkin harganya cuma belas ribu rupiah atau belas ribu rupiah itu bisa didapat di toko-toko buku warnanya putih dan di depannya kayak ada gambar dupa gitu kan judulnya membongkar praktek sihir dan perdukunan coba berikan itu dan beli itu dan kasih hadiah ke, ke saudara anda mudah-mudahan saja Allah berikan hidayah kepada dia gitu kan dan anak anda yang sudah terlanjur pulang badannya panas di rukia, rukia saja bacain tadi al-fatihah ayat kursi Al-Kafirun, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Enam surah ini fokus baca dan usapkan ke tubuhnya. Sebagaimana Nabi SAW sebelum tidur pernah atau sering kali membaca Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas tiga-tiga kali ditiup dan diusapkan ke badan beliau. Dan Nabi SAW dalam hadis lain dikatakan pernah dirukia oleh Jibril pada saat disihir oleh e, Lubab bin A'sam. Salah satu orang Yahudi yang berasal dari suku Za'far di Madinah. Nabi SAW sebulan kena sihir Beliau sampai lupa sudah mendatangi istrinya atau tidak dalam hadis Bukhari dikatakan. Sampai beliau berdoa kepada Allah lalu Allah Subhanahu wa taala datangkan petunjuknya dalam mimpi bahwasanya diambil rambut dan sisir, potongan sisir Nabi sallallahu alaihi wasallam ditaruh di dalam sumur. Maka keesokan paginya Nabi SAW pun mengajak Zubair dan Ali radhiyallahu anhuma untuk membongkar sumur tersebut yang ditemukan. Ternyata memang rambut Nabi SAW dan sisi tersebut dililitkan di batang pohon kurma yang kata Nabi SAW seperti kepala syaitan. Lalu Nabi SAW musnahkan. Makanya setiap buhul itu dimusnahkan. Kalau kita temukan buhul, ada benang-benang, lipatan benang, ada sesuatu apa yang aneh di rumah. Terutama kalau anda sudah rukia ya. Umumnya pengalaman-pengalaman kami di Jakarta waktu dibentuk pelatihan-pelatihan rukia ini kalau rumah itu sudah dirukia, coba rukia rumah selama dua minggu. Tadi buat air di ember besar lalu dibacain ayat rukia ditiupin. Kemudian ambil disemprotin sekitar rumah. Biasanya kalau ada buhul itu keluar buhulnya, gitu kan? Terlihat tiba-tiba ditemukan ada yang tergeletak di depan itu. Bahkan di Jakarta itu ada yang sampai ini bukan pengalaman saya tapi teman-teman saya yang bergerak di rukia. Dia bilang e, sampai ada pernah rumah ekstrim keluar ular dari rumahnya Kadang-kadang ada keluar belatung, kadang-kadang ada bau yang tidak enak selama dua minggu. Itu semua tidak ada masalah, proses daripada rukyah itu. Makanya di rukyah, ya, dibacain ayat rukyah, maka itu sangat besar manfaatnya selama dua minggu. Insya Allah kalau selama dua minggu itu tidak ada apa-apa ya sudah nggak ada masalah gitu kan. Seperti itu. Jadi di rukyah si anak tadi ini dan anda tidak berdosa kalau tidak datang ke rumah yang ada buhulnya, tapi tidak putus silaturahim. Tetap melanjutkan silaturahim dengan cara-cara yang dibolehkan secara syar'i, mungkin SMS, telepon, jenguk kalau sakit, bantu kalau butuh bantuan dan seterusnya. Baik, selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kalau dalam rumah tangga seorang suami lebih sedikit ilmu agamanya, pemahaman agamanya, sementara istri lebih banyak ilmu agamanya. Apakah suami tetap menjadi penentu dalam mendidik anak? Karena saya sebagai istri khawatir terhadap salah mendidik kepada anak. Apakah istri boleh mengambil alih penentu pendidikan anak? Terima kasih Ustaz. Enggak ada masalah. Jadi kalau misalnya memang jelas si suami akan mendidik salah, keluar dari agama boleh istri mengambil alih. Tapi saya sarankan tetap harus menjauhi hardikan. Nggak boleh ada hardikan. Dalam salah satu poin yang bisa membuat ketentraman dalam rumah tangga adalah setiap masing-masing pasangan memahami karakter pasangannya. Setiap istri semestinya mengenal karakter laki-laki. Bagaimana karakter laki-laki itu? Laki-laki Allah ciptakan memang secara fisik, secara karakter, tugasnya berjihad di jalan Allah, menagi utang, mencari nafkah, gitu kan? Membela keluarganya. Memang itulah eh, secara fisik dan karakter yang Allah ciptakan. Setiap istri harus bisa memahami masalah itu. Dia tidak boleh menghadapi suaminya dengan cara-cara seperti nanti suaminya kalau menghadapi di luar, menagih utang dan segalanya gitu kan. Ada seorang teman saya menceraikan istrinya karena dia cerita sama saya. Saya kaget kenapa kok dia ceraikan. Saya tanya kenapa akhi. Dia bilang saya ceraikan istri saya gara-gara hampir setiap kali saya pulang mengajar selalu berdiri depan pintu, tangannya di pinggangnya, Lalu berkata, kamu dari mana? Kenapa terlambat pulang? Suami ini, teman saya bilang, dia kebetulan dari Mekah dan pernah jadi dosen di Indonesia ini selama 4 tahun. Dia bilang sama saya, bagaimana saya tidak ceraikan kalau begitu? Saya sudah nasihatin, jangan seperti itu. Suami baru datang, mesti disambut dengan baik. Bu, enggak, saya terlambat itu terlambatnya pun karena perjalanan 15 menit setengah jam bukan terlambatnya sampai nginap di luar enggak gitu. Saya sudah nasihatin tetap tidak mau dan selalu perilaku yang sama. Kalau saya tanya makanan mana makanan itu makanan di atas meja, silakan makan. Kalau mau tidur, saya lagi duduk, ayo tidur sudah malam. Dipanggil seperti anak kecil. Ini tidak memahami karakter suami, nggak bisa. Laki-laki itu punya karakter kepemimpinan. Saya kasih contoh begini, coba teman-teman di sini yang punya anak laki-laki dan anak perempuan praktekin. Coba kalau anak laki-laki itu kalau mau dihidangkan makanan ke dia, kasih makanan di piring, terus sedikit dilempar piringnya, bukan dilempar, diletakkan dengan seakan-akan memang memancing emosi dia. Perhatikan apa yang anak laki-laki kita lakukan. Dia akan ambil nasi itu dengan sendok dan dibongkar-bongkar sama dia. Dia nggak mau makan. Sifat kepemimpinan itu ada. Pemimpin itu tidak suka dihardik. Gitu kan. Dia mau dimasukin dengan kelembutan, ya, dengan dihormati. Mestinya perempuan fahamin itu suami itu makin dijunjung, makin dihormatin, dia akan makin sayang, makin perhatikan karena memang itu karakter fitrah dia, gitu kan. Harusnya begitu. Jadi sebaik tidak ada kesalahpahaman. Kalau anak perempuan kita berikan makanan walaupun dengan sedikit kita melempar piring itu tetap dimakan sama dia. Dia memang fitrahnya begitu. Dia fitrahnya mengalah, mena, e, berkasih sayang, mau dilindungin, seperti itu. Dan itu karakter laki-laki. Seorang istri kalau seandainya dia bisa memberikan kehormatan kepada suaminya. Seperti kasus misal, kalau seorang laki-laki lagi duduk di atas kursi, bapak-bapak yang hadir di sini ikhwah. Kita bicara orang yang normal, kalau di luar normal Allahu alam. Orang yang normal, laki-laki normal, kalau seandainya dia duduk di atas kursi, seperti saya duduk misalnya, lalu kemudian istri lagi duduk di sebelah kita di bawah. Saya tidak katakan suruh istri duduk di bawah, tidak. Tapi kalau istri kita duduk di bawah, kira-kira apa yang ada di benak antum sebagai laki-laki? Yang ada adalah kita mengatakan, istri saya kesian ya, menghormatin saya. Kita tambah ingin menaungin dia. Betul nggak? Itu kalau laki-laki. Karena kita merasa perempuan itu makin merendah di hadapan kita. Kita makin sayang dengan dia dan makin perhatian, kesian sama dia. Beda kalau perempuan malah membalik itu dengan hardikan, dengan mengatur, maka akan mengganggu. Beda dengan perempuan, kalau perempuan duduk di atas kursi, suaminya duduk di bawah, apa kira-kira yang muncul di benaknya sebagai perempuan? yang muncul karena beda karakter dia akan mengatakan saya sudah menguasai suami saya gitu kan beda dia akan perlakukan suaminya nanti seperti orang yang memang di bawah bawahan dia karena memang dia bukan pemimpin dia punya karakter yang berbeda maka kenalilah karakter setiap laki-laki dihormatin dijunjung ya itu akan memberikan respon perhatian dia seorang istri itu memang butuh kasih sayang naungan perlindungan Ya, itu semua yang kita berikan. Kalau suami mau mendapatkan istrinya dengan cara seperti itu. Bukan dengan cara kasar, tidak bisa, gitu kan. Dengan masuk ke alam dia, karakter dia, maka akan terbentuklah itu. Itu yang dimaksud tadi. Ya. Allah alamin. Satu pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana jika suami tidak pernah memberikan nafkah sama sekali selama bertahun-tahun? Sebagai istri, saya takut dilanat Allah sehingga tidak pernah menuntut materi dalam artian ridho. Tetapi dampaknya istri menjadi banyak hutang. Yang saya tanyakan bagaimana dengan suami istri seperti ini, Ustaz? Yang merupakan hak yang merupakan hak kita, hak suami ada, hak istri ada. Kalau hak suami berarti kewajiban istri. Kalau hak istri berarti kewajiban suami. Yang merupakan hak kita boleh kita minta, Malah itu malah malah ibu bisa melanggar syar'i kalau ibu tidak minta, nggak boleh. Ingatkan dia dia sedang melakukan pelanggaran. Hak suami dilayanin, gitu kan? Dipenuhi kebutuhan biologisnya. Ada hak-hak suami, gitu kan? Hak suami itu dipatuhi pada hal yang ma'ruf, dilayani biologisnya, buat masakan, didik anaknya, jaga amanah rumahnya. Ini kewajiban-kewajiban istri yang merupakan haknya suami. Suami boleh nuntut di situ. Sebaliknya juga istri, istri punya hak nafkah, naungan, pendidikan, dia boleh nuntut, gitu kan? Jadi boleh nuntut itu tidak berdosa, tidak kena laknat dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi mestinya ibu ingatkan dan suami yang seperti ini bahaya sekali. Sabda Nabi SAW dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, "Kafa bil mar'i ithman an yudayyi'a may yakutu." Sungguh berat hukumannya ya yang akan ditimpakan kepada seseorang laki-laki yang menyia-nyiakan nafkahnya. Nggak boleh, hukumannya berat sekali, siksaannya berat. Itu kan jadi tidak boleh. Jadi ibu di sini harus ingatkan semestinya harus ingatkan, jangan diam. Dan itu haknya ibu. Jadi gitu kan itu haknya ibu. Jadi suami di sini dia berdosa karena tidak melakukan hal itu. Sudah. Baik, mohon maaf sebentar saya sebagai penutup juga bagi eh, teman-teman yang sudah menikah, punya anak atau yang belum menikah tentunya. Kalau yang belum menikah saya lebih banyak fokus. Yang belum menikah, maka saya sarankan kalau seandainya sudah terbentuk komunitas. Komunitas seperti misalnya sudah ikut taklim ya. Dan dia punya teman-teman di taklim itu yang sepaham dengan dia, yang sudah paham sunnah. Maka saya sarankan menikahlah dengan saudara atau saudari teman-teman Anda ini kadang-kadang yang kita tinggalkan sunnah Nabi saw. Seperti misalnya Nabi SAW menikahi anaknya Abu Bakar, anaknya Uthman, anaknya Ali, eh, maaf, anaknya Umar, anaknya Abu Bakar, anaknya Umar, duanya mertua Nabi. Kemudian Nabi SAW menikahkan anaknya dengan Uthman dan Ali, gitu kan? Semua sahabat-sahabat Nabi, mereka saling menikahkan. Waktu Hafsa cerai dengan suaminya, maka Umar bin Khattab keluar mendatangi Uthman, berkata wahai Uthman, nikahilah Hafsa, Utsman tidak ada hajat, didatangi lagi Abu Bakar, Abu Bakar nikahilah Hafsah. Lalu Abu Bakar diam. Kata Umar, saya sempat kecewa kenapa Abu Bakar diam tidak berikan jawaban. Lalu keesokan harinya datang lamaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abu Bakar berkata, wahai Umar, apakah kau tahu kenapa saya tidak berikan jawaban untuk kau tawarkan Hafsah? Kata Umar tidak, <coughs> karena, saya mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebut-nyebut Hafsah. Maksudnya beliau akan melamarnya. Maka saya tidak, saya tidak melamarnya. Kalau Nabi tidak lamar, saya akan lamar. Artinya apa? bukan e, satu hal yang keliru kita membiarkan saudari kita perempuan mungkin yang belum terdidik gitu kan atau saudara kita laki-laki mungkin ukti sana yang terdidik dia ada saudaranya belum paham dia tidak mempertemukan dengan temannya dia yang baik yang mukminah gitu kan mesti ini dipertemukan supaya memang terbentuk komunitas terbentuk komunitas ini penting ini termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kadang-kadang orang tinggalkan juga poin lain teman-teman sekalian, tidak ada aibnya menawarkan diri. Dalam Islam tidak haram. Wanita yang soleha, mukminah, menawarkan dirinya pada orang mukmin dengan cara syar'i, dengan cara benar tidak haram. Seperti misalnya seorang wanita yang datang dan menghibahkan dirinya kepada Nabi SAW. Ayat Al-Quran menceritakan masalah itu. Wamra'atun mu'minatun idwahabat nafsaha lin nabi kata Allah dan ingatlah kisah tentang wanita mukminah yang menawarkan dirinya kepada Nabi, gitu kan? Tapi Nabi SAW tidak punya hajat. Di depan umum di masjid dia mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin menikah dengan Anda." Menawarkan dirinya karena dia tahu ini adalah seorang nabi, seorang mukmin. Nabi SAW mengatakan, saya tidak ada hajat menikah sekarang. Apakah kau ridho saya nikahkan dengan orang yang saya pilih? Kata perempuan tersebut, tentu saja. Nabi SAW langsung iklanin di masjid. Mengatakan, Nikah, siapa yang mau nikahi wanita ini? Berdiri satu sahabat mengatakan saya ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, pulang ke rumahmu carilah sesuatu yang bisa kau jadikan sebagai mahar. Walaupun hanya cincin dari perak. Dia pulang, dia mengatakan, ya Rasulullah saya nggak punya apa-apa. Di rumah cuma ada panci yang saya pakai masak, pakaian yang saya pakai. Nggak ada yang saya, saya jadikan mahar. Kata Nabi SAW, <coughs> apakah kau hafal surah-surah Al-Quran? Dia bilang iya. Jadikan sebagai maharmu. Maka dinikahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada saat itu. Dinikahkan oleh Nabi SAW pada saat itu. Itu tidak aib. Kemudian Umar bin Khattab pernah menawarkan Hafsah tadi. Jadi ini tidak ada sesuatu yang aib, tapi dengan cara syar'i, bukan ada pelanggaran. Laki-laki juga begitu. Dia tahu ada wanita mukminah seringkali wanita-wanita sahabiat yang meninggal suaminya di jihad, gitu kan? Atau ditahu orang tuanya baik, umumnya yang dalam hadis dikatakan kalau e, istri-istri para mujahidin mereka tahu kalau ini perempuan adalah wanita-wanita yang baik imannya. Maka para sahabat lewat di depan rumah janda tersebut sambil berkata, wahai ummu fulan, ya ibunya fulan karena sudah punya anak. Kalau selesai masa iddahmu, sampaikanlah kepada kami. Artinya ini bahasa isyarat. Saya ingin melamar kamu tapi selesai masa iddah. Jadi ada dalam hukum syar'i kita poin ini gitu. Poin ini bagaimana kita bisa menawarkan diri kalau memang kita anggap baik atau orang tua menawarkan kepada anak laki-laki yang soleh untuk anak perempuannya atau sebaliknya dia punya anak eh, laki-laki e, dia tawarkan kepada wanita soleh ini semua dibolehkan dan sebagai kata penutup teman-teman sekalian mudahkanlah pernikahan itu jangan dipersulit gitu ya Kadang-kadang orang kalau mau nikah itu susah bayar biayanya besar segalanya. Ini semua bukan sunnah Nabi SAW. Nabi hanya menyuruh pernikahan kata Nabi kepada Abdurrahman bin Auf. Aulim walau bisyad. Buat acara nikahmu walaupun dengan satu ekor kambing. Bukan harus besar-besaran. Dimudahkan. Orang tua juga wali perempuan kalau sudah punya anak yang baik. ya apa Orang yang melamar baik nikahkan. Mudahkan pernikahan itu. Jangan ditunggu sampai umur tua. Saya pernah di, ditanya oleh seorang mahasiswa laki-laki, mohon maaf ini di Jakarta terjadi. Dia tingkat kalau salah tingkat dua, tingkat dua kuliah. Dia bilang mengatakan, "Ustaz, mohon maaf Ustaz, saya ingin sekali menikah dan saya tidak bisa ngontrol syahwat saya di kampus. Godaan dari wanita besar sekali. Tapi kalau saya bahasakan ke orang tua saya selalu jawabannya, "Jangan dulu, Nak, nanti sarjana." Gitu kan. Nah, ini ditunggu sarjana 2-3 tahun lagi. Apakah anak ini bisa ngontrol syahwatnya selama 2-3 tahun lagi? Untuk apa orang tuanya nunggu suruh sarjana dulu? Nanti kalau sudah sarjana, kerja dulu nak. Sudah kerja, punya rumah dulu. Ini kapan nikahnya? 60 tahun nanti gitu. Hmm. Nikahkan dalam kondisi muda kenapa? Gak apa-apa. Sambil dia kuliah memang kenapa? Gak ada masalah kok. Gitu kan? Jadi satu hal yang harus kita tahu. Terutama kalau kondisi anak-anak kita sudah tidak bisa mengontrol syahwatnya saya bahasakan sama istri saya. Kalau anak-anak saya besar, insya Allah, kemudian ada yang lamar, dan saya tahu bahwasanya anak saya membutuhkan pernikahan. Dia sudah tidak bisa dikontrol, misalnya memang dia merasa butuh pasangan hidup, saya lebih baik mendatangkan sepiring lagi di meja makan saya untuk anak mantu daripada saya biarkan dia tidak terkontrol dengan syahwatnya. Karena akan terbuka pintu-pintu yang haram. Apalagi orang tua yang punya anak perempuan. Ingat sabda Nabi SAW, siapa yang memelihara anak perempuannya sampai menikah, maka dijamin baginya surga. Maka nikahkan mereka, jangan ditahan ya pernikahan itu. Dimudahkan maka insya Allah Allah akan berkahi. Allah Baik sebelum diakhiri mungkin kami minta kepada Ustaz Khalid untuk menutup dengan doa Ustaz. Baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita ini. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha hidup, maha melihat, maha mengetahui segala sesuatunya, zat yang maha pengampun dan dia sudah menciptakan kita dengan kelemahan dan kita pasti berbuat salah. Zat yang telah memerintahkan kita untuk membaca salawat dan taslim kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami kita mengucapkan alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah memohon kepadanya zat yang maha hidup untuk mengampuni semua dosa-dosa kita. Kita manusia yang tidak mungkin lalai dan lepas, tidak mungkin lepas dari dosa. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, mengangkat derajat-derajat kita, menjadikan sisa umur kita ini dengan terpenuhi dengan amal saleh. Allah Subhanahu wa taala mengampuni kedua orang tua kita, seluruh kerabat-kerabat kita, seluruh muslimin dan muslimat serta memberikan pertolongan kepada saudara-saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman dan dimanapun mereka berada yang sedang tertindas, Allah berikan kemenangan dan juga memberikan kemudahan bagi kaum mujahidin untuk mempertahankan agamanya. Dan kita meminta kepada Allah SWT agar disembuhkan semua orang-orang yang sakit di antara kami atau di antara seluruh muslimin. Disembuhkan semua penyakitnya, dilunasi semua hutangnya, diangkat semua permasalahannya. Dan juga kita yakin Allah SWT maha melihat dan sedang melihat kita sekarang saya memohon secara pribadi agar Allah Subhanahu wa taala menyatukan kita di surga firdausnya tanpa hisab sebagaimana Allah satukan kita di tempat ini. Kalau ada benar dari Allah, teman-teman sekalian, Kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan karena saya juga manusia biasa yang tidak luput dari dosa dan saya beristighfar kepada Allah kalau ada penyampaian yang keliru dan tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan itu adalah kebodohan dan kesalahan saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illallah astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.